pembantu oh, pembantu oh, wakil dekan tiga uh, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang kami muliakan rekan-rekan para mahasiswa mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. kita bersyukur kepada Allah SWT di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk hadir dalam ruangan yang mulia ini dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kita, mencoba mencari berbagai solusi-solusi dalam menghadapi kendala hidup kita. Semoga dengan semakin bertambahnya ilmu kita, bertambah pula kita memiliki pandangan positif dalam menyikapi berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang telah memberikan bagi pada umatnya, mencarikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh umatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan pribadi mereka, keluarga, masyarakatnya maupun bangsanya. Amat banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang berbagai gambaran suasana di akhir zaman kepada umatnya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak sekali e, gambaran-gambaran peristiwa-peristiwa yang akan berlangsung di muka bumi ini sampai hari kiamat. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah SAW pun dijelaskan berbagai peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh manusia di bumi ini sampai datangnya hari kiamat. Saya mengambil suatu beda di sini adalah ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Kalau kita lihat apapun teori di dunia ini, filsafat apapun namanya, kita tidak akan temukan berita-berita dan solusi-solusi seperti ini. Maka oleh sebelum saya katakan, sini saya sampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat luar biasa ilmunya. Dimana kalau antum lihat apapun ilmu Islam di dunia ini, mereka tidak punya gambaran tentang hidup ke depan, tidak punya. Tidak punya gambaran hidup ke depan itu tidak punya mereka. Kita sudah jelaskan oleh Rasulullah SAW maupun ayat Al-Quran yang hadis-hadis Rasulullah SAW bagaimana menyikapi hidup ke depannya apa saja yang akan kalian hadapi. Sehingga ayat-ayat bercerita tentang alam atau saat ciri-ciri malapetaka atau kabar-kabar beri, berita yang sampai oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau tentang malapetaka yang akan terjadi itu warning bagi kita. Jadi agar umatnya mengadu, melakukan semacam antisipasi, ada tindakan preventif gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar mereka punya solusi jika sudah datang pada zaman itu. Kalau kita lihat uh, apa namanya sistem seperti ini tidak akan ditemukan dalam teori apapun di dunia ini. Apalagi kita bila bicara masalah hal yang lainnya, Islam itu keluasan ilmunya luar biasa. Di mana orang-orang Barat, orang-orang filsafat belum mengenal angkasa luar itu. Sedangkan agama kita sudah menceritakan di sana ada aras, ada satu muntaha, ada surga, ada neraka. Dan ilmu seperti ini tidak akan ditemukan dalam agama manapun saja. Bahkan agama kita bukan hanya memberitakan tentang alam nyata, kita diberitahu bahwa di sekitar kita ada makhluk-makhluk lain seperti jin, malaikat dan makhluk-makhluk lainnya. Kalau kita deteksi dalam ilmu-ilmu filsafat, mereka tidak mengerti itu malaikat. Mereka tidak mengerti apa itu setan, apa itu jin. Ya. Maka sebetulnya hakikat dari agama kita itu adalah yaitu gudangnya ilmu yang selama ini kita tidak mengetahui, tidak menggali gitu. Kelemahan kita umat Islam itu adalah tidak mengenal ajaran agama kita sendiri. Padahal luar biasa ilmu yang ada dalam agama kita itu, baik berhubungan dengan politik, kesehatan, sosial masyarakat, ya apapun. Cuman ya kekurangan kita adalah tidak menggali apa yang ada dalam agama kita. Dan kita lebih mau cepat menerima apa yang datang dari barat sono gitu. Ya. Orang barat tertakjub, oh rupanya nyamuk itu apa namanya lalat itu di salah satu sayapnya ada mengandung penyakit, sayap yang lain ada obat. Itu umat Islam nggak perlu diberitahu, sudah ada disebutkan Rasulullah dalam hadisnya gitu ya. Tapi kita orang Islam ini malah kadang-kadang yang nakal itu itu sama, oh nggak percaya itu hadis zubab. Masa lalat jatuh ke minuman langsung dicelupkan, ya tambah kotor minuman kan gitu ya. Prediksinya dengan akal. Sedangkan ini adalah wahyu gitu. Maka oleh sebab itu membuatnya kita ini bodoh sebetulnya bukan karena agama kita, karena kita tidak belajar agama kita itu. Informasi kesehatan apapun dari poso tubuh, umpamanya bahwa pada diri manusia ini ada 360 apa sendi. Itu sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Itu ilmu kedokteran yang dibahas oleh orang kedokteran gitu ya. Dan kita sudah diberitahu oleh Rasulullah sudah 14 abad yang lalu gitu. Orang baru tahu kabar kemarin-kemarin kan gitu ya. Jadi sebetulnya yang kita itu di mana sih ketinggalannya? Yaitu tidak mendalami, tidak mengkaji agama kita sendiri gitu. Itu aja kelemahan kita. Ya. Itu ketisman Islam. Kemudian kita bicara tentang urgensi tauhid dalam menghadapi ya, kembali dulu halaman pertama, urgensi tauhid dalam menghadapi malapetaka akhir zaman. Kita melihat kenapa tauhid sangat urgensi dalam menghadapi permasalahan hidup. Kan ini iya yang dipertanyaan kita. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan berbagai kasus yang ada di bumi ini. Ya, dalam berbagai kasus yang dihadapi oleh umat manusia yang dilalui oleh nabi-nabi, mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Ismail. Siapa para ambia yang menyuruh kaum mana? Nabi Lut. Itu kejahatan, maksiat luar biasa macam-macam. Ada yang kerjanya yaitu suka apa nama homo dan juga ada yang uh, suka curang dalam perdagangan, kemudian juga permain sihir dan segala macam kerusakan masyarakat. Tapi yang pertama dibawa oleh Nabi itu apa? Tauhid. Ini herannya kita. Ini takjubnya kita. Apa sih rahasianya? Kok tauhid yang di, di, digondol dulu, yang harus diaduk dulu, yang perlu dijelaskan dulu gitu. Kenapa? Kenapa? Itu jawabannya akan kita lihat setelah kita melihat permasalahan-masalah ini nantinya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat jahiliyah yaitu dalam bermacam bentuk maset, kenakalan dan segala macamnya. Pembunuhan, pemabukan, persinan segala macam. Tapi kok juga tauhid ditegakkan. Nabi Musa orang sibuk dengan itu pemerintah yang begitu zalim ya, Firaun kemudian sibuk dengan sihir, eh, macam-macam. Tapi juga tauhid yang dibawa. Sebenarnya Allah tegaskan dalam firman-Nya, Laqad ba'athna fi kulli matu eh, fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang misi pertamanya adalah menyumbat ibadah kepada Allah tauhid dan menjauhi ibadah kepada tauhid. Karena timbulnya berbagai masalah, masalah sosial itu, masalah-masalah politik, masalah-masalah ekonomi bermulai dari sini. Pemanya di masa jelia, masalah ekonomi, maraknya riba. Masalah politik, perpecah belahan, pertempuran antara kabilah. Masalah sosial, judi, minum keras, pelacuran dan seterusnya dan seterusnya. Tapi misi pertama yang dibawa Rasulullah SAW apa? Tahu? Tauhid. Di sini pentingnya tauhid. Maka kalau kita bahas pentingnya tauhid luar biasa banyak dalil-dalilnya Al-Qur'an. Dalam ayat lain juga Allah sebutkan. Wa ma arsalna min qabli kami rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah seorang rasul pun kami utus kepada yang sebelum engkau wahai Muhammad kecuali yang kami wahyukan kepada dia itu adalah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali aku kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah aku. Dan ini pula yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mengutus para sahabat untuk mengajak manusia ke dalam agama ini. Seperti Muaz bin Jabal yang utus ke Yaman, itu menyeru ahlu kitab. Inna kata min ahlul kitab, wal yakun awalamatadum ilahi. Engkau akan mendatangi, mendakwahi orang ahlul kitab. Pertama yang kamu ajak adalah tauhid. Ketika Aisyah radhiyallahu ditanya oleh salah seorang sabiin, kenapa yang turun tuh ayat-ayat bercita surga, neraka dahulu? Ditanya rahasianya kok tentang tauhid ini. Ya. Kenapa rahasianya? Kata Aisyah, seandainya Rasulullah Alaihi Wasallam waktu di Mekah melarang mereka, la taznu, la tasharul khambar. Ya, pamannya Rasul melarang jangan kalian berzina, jangan kalian membunuh, jangan kalian minum khamar, ya. Sesungguhnya mereka akan jawab, lan natru. Kami tidak akan pernah meninggalkan. Aisyah menjelaskan pentingnya ayat-ayat tentang akidah, tentang tauhid. Kenapa? Rahasianya di mana? Munculnya kenakalan-kenakalan dari mata, pendengaran, tangan, kaki semuanya itu muncul dari mana? Dari hati. Obat hati ini, penyakit hati ini mana? Kuncinya tauhid. Makanya Rasulullah SAW hadis yang lain menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salah jasadu kullu wa idza fasad fasad jasadu kullu. Sungguh dalam rongga tubuh kita ini salah satu daging gempal daging, suatu gumpal daging. Bila itu daging sehat, maka sehatlah seluruh tubuh. Bila itu gumpal daging rusak, rusak seluruh tubuh. Allah al itu hati. Hati yang masuk kita itu jantung yang selama ini dipahami oleh orang yaitu kabut dalam bahasa Arab kabut. Hati yang bahasa Indonesia dalam bahasa Arabnya kabut. Kalau kalb dalam bahasa Arab ya, hati dalam bahasa Indonesia jantung. Ya, yang pernah kita bahas salah satu seminar kita ya, pada tahun berapa saya lupa di FKUB juga mengadakan kita bahas itu tentang terminologi hati kalau nggak salah ya nah intinya di sini hati itu kalau hati ini adalah suka dengki akan banyak pembunuhan hati ini tamak pada dunia korupsi akan merajalela hati ini tamak kepada maksiat dan segala macam, dia akan puas dengan satu wanita, dia akan puas dengan harta yang banyak dan terusnya terusnya. Karena rusaknya dari mana? Hati. Maka diperbaikilah hati ini yaitu dengan apa? Tauhid atau aki akidah. Ini sedikit tentang urgensi tauhid dalam menghadapi malapetaka akhir zaman. Kita akan coba lihat petaka-petaka apa saja di akhir zaman yang digambarkan dalam hadis-hadis. Nah, dan juga solusinya justru kita lihat kebanyakan dijawab dengan tauhid gitu ya. Nah, kan ini yang ini bahas kita bahas ya. Pertama, lihat petaka kebodohan dalam agama. Ya. Ini menimbulkan banyak masalah sekali. Sehingga lahirnya berbagai paham yang menyimpang yang menimbulkan perpecahan belahan, perpecah belahan dalam kalangan umat Islam sendiri atau sesama umat lain. Salah paham dalam memahami agama. Ya kan? Timbul umpamanya plural, timbul pluralisme atau sekularisme, atau timbul terorisme atau anarkisme, dan seterusnya. ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Permasalahan timbul ini kenapa? Yaitu ketika dia belajar itu timbul kebodohan-kebodohan atau ada program yang sengaja membodohi umat. Ya, Nah, oleh sebab itu salah satu malapetaka digambarkan Rasulullah SAW dalam hadisnya Yaqul innallaha la yaqbidul ilm anil amdil an abdillahi bin Umar yang ini disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaqbidul ilm min sudur ilmi intiza'an Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu secara spontan dari dada ulama tapi dengan yaqbidul ilma biqabdul ulama berkurangnya ulama ini akan menjadi musibah idza lam yaqa aliman bila tidak ada lagi orang alim ittakhadana rusan juhala Manusia mengambil tokoh-tokohnya dari orang yang tidak punya ilmu agama. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu lalu mereka ditanya tentang masalah agama dan menjawab. Mereka itu sesat dan menyesatkan. Dan hari ini betapa kita lihat yang jadi pembicara-pembicara terkenal dalam masalah agama bukan orang yang tamat dari apa namanya bukan seorang uh, mui umpamanya ya tapi kita lihat, umpamanya lah sekarang dia yang beredar di, di media kita lihat. Imam mantan penyanyi, imam mantan pelawak, mantan tahanan, man, gitu yang jadi yang jadi apa? Pendidik u, Jauh di bawah ilmunya. Dan begitu pula dan lebih dahsyat lagi sekarang banyak orang-orang yang sudah ditokohkan sebagai tokoh tapi pemahaman agamanya luar biasa dangkalnya. Sehingga yang tidak salah disalahkan yang salah dibenarkan. Akhirnya timbullah berbagai masalah-masalah sosial yang luar biasa. Oleh sebab itu, kata Rasulullah SAW menyebutkan, Inna baida yanisa'a ayaman yarfa'u al ilm wa yanzilu al jahl. Ya. Sebelum hari kiamat itu akan diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Hari ini kita lihat pola pendidikan kita mulai dari SDK sampai perguruan tinggi, itu polanya bagaimana berwira swasta, bagaimana bisa menghasilkan uang, bagaimana bisa menjadi orang berpangkat dan seterusnya, bukan menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan standarisasi kehebatan, kemuliaan di sisi Allah bukan tinggi pangkat, bukan banyak uang. Inna akramakum indallahi Sedangkan tujuan pendidikan kita sendiri, tujuan pendidikan kita sendiri digariskan. Itu menciptakan manusia yang bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Tapi kok nggak mendukung kurikulum kita gitu loh. Nanti akan kita lihat kejahatan-kejahatan yang lahir dari kurikulum-kurikulum yang kita lakukan. Kenapa? Dari murid SD itu tidak ditanamkan dulu mentalnya. Bukan iman ditanamkan, ditanamkan. Dari SD sudah ditanamkan bagaimana cara berbisnis, mengajar biologi, fisika, dan seterusnya. Harusnya dari usia seperti ini yang diperbaiki tanamkan dulu adalah bagaimana keimanannya. Mentalnya dulu ini perbaiki. Moralnya dulu yang disehatkan. Sehingga mungkin di SMP mulai kita masukkan sedikit dari ilmu-ilmu biologi, fisika, bahasa, dan seterusnya. Kalau di SD fokusnya itu adalah bagaimana berbuat baik kepada tetangga, berbaik kepada orang tua, dilarangnya membunuh dan seterusnya. Mental ini harus dihadapi. Kalau tidak, buktinya sekarang yang taruhan, yang banyak anarkis itu siapa? Anak sekolah kan? Bahkan bukan sekolah, mahasiswa tawuran sama mahasiswa di kampusnya sendiri. Jadi kenakalan itu sekarang terjadi pada tingkat intelektual yang diharapkan gitu. Jadi intelektual. Musibah dari mana? Sistem pendidikan kita yang sudah keliru. Nah, mungkin saya akan bicara agak ekstrim dibilang orang ya. Kita itu dalam setiap kurikulum ingin mengatakan harus menciptakan siswa-siswa yang begini begitu. Tapi lupa dari asas yang penting itu pada hakikatnya. Kalau SD, SMP itu yang tanamkan adalah bagaimana berakhlak yang mulia, beriman yang baik. Jadi kalau dia jadi pegawai amanah, jadi pedagang jadi amanah, terus terpercaya. Ini memang masalah. Di negeri kita bukan kurang orang yang cerdas. Banyak orang cerdas, tapi yang kurang adalah orang yang beriman yang kurang. Kepintarannya bukan untuk membangun negeri, tapi untuk menghancurkan orang lain. Ini musibah besar. Dari Sauban, ya, ini panjang hadis-hadis yang sebutkan di sini. Rasul SAW dari jauh hari sudah memperingatkan hal ini ya. Kata Rasul SAW, gimana umat ini menjadi lemah? Kalau antum lihat di situ dari Eh, kembali dulu halaman pertama itu saya sebutkan berapa kondisi di situ ada lahirnya berbagai paham yang menyimpang ya menimbulkan perpecahan belahan kalangan umat Islam kemudian melemahnya baris umat Islam itu jelas sekali kita rasakan saya tidak banyak membuka dalil karena mengingat waktu sampai jam 10 10 10 setengah 10.30 ya supaya menyampaikannya tidak terlalu tergesa-gesa Rasul SAW telah menggambarkan pula bahwa umat ini akan menjadi umat perebutan umat lain. Lalu ditanya, kata Rasul SAW, Yusufu, Yusuf, Yusaku antara alaikumul umam. Kama tada akal tu ala qas'atiha. Boleh jadi kalian akan menjadi perebutan umat lain. Kita lihat sekarang, umat Islam itu adalah menjadi objek untuk dipermainkan. Dipermainkan politiknya, ekonominya, pendidikannya, dan semuanya. Ya kan? Kenapa? Rasul sudah gambarkan kalian akan menjadi umat-umat lain. Ya, termasuk ya sumber daya alamnya. Lalu sahabat bertanya, awakilat, awakilatin nahnu yaumaisina ya Rasulullah. Apa karena kita sedikit hari itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, enggak, antum kathir, walakin nakum busaka busaisil. Kalian itu banyak tapi kalian itu bagaikan buih. Yunzi ya Allah min aduikum al-mahaba min aduikum. Allah mencabut rasa gentar dari hati musuh kalian. Yuki pikulukun alwahan. Allah jatuhkan dalam hati kalian alwahan. Lalu sahabat bertanya, "Apa itu alwahan ya Rasulullah?" Hubbud dunia wa Kalian gila dunia. Karena kita cinta dunia, kita saling bunuh, saling sikut, saling bermacam-macam, berbuat maksiat, jual diri, prostitusi. Segalanya ini dasarnya apa? Hubbud dunia. Sesama saudara saling bunuh, anak sama orang tua bunuh. Kenapa? uang dunia. Terjadi macam bentuk penyimpangan dalam dunia pendidikan dari mana? Hubun dunia. Ini menyebabkan kita menjadi umat yang dipermainkan umat lain. Lalu apa sih solusinya? Ya, dari pepecah belahan ini Rasul kita bukan memberi gambaran begitu juga. Rasul kita sudah beritahu, in hadil ummah satatrud ala talis wa sabina firqah. Umat ini akan terpecah belah 73 golongan. Sudah digambarkan Rasulullah SAW hal itu. Arti kondisi ini. Kondisi kauni. Irada yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi uh, apa namanya? Solusi diberikan di akhir. pinat la wahida. Semuanya diancam azab neraka kecuali satu. Ma ditanya manhum apiriwa manhia. Siapa mereka yang selamat itu? Ma ana alaihi ashabi. Orang yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran sahabatku. Yang berteguh aku pada aku berada di atasnya hari ini dan sahabat. Apa maksud dari hadis ini? Maksud dari hadis ini adalah agar kalian selamat dari pepecah belah itu adalah kalian mengamalkan ajaran agama ini. Berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah sahabatku. Semua kaum muslimin mengatakan dalil kami Al-Quran sunnah. Tapi di mana masalahnya? Satu dasar, satu sumber. Kok bermasalah dalam memahaminya? ada permasalahan yang tidak mereka lakukan yaitu memahami Al-Quran Sunnah sesuai dengan konsep para sahabat, sesuai pemahaman sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah tadi menyuruh kita, yaitu orang yang selamat itu yang merupakan dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan sunnahku saja? Kenapa harus dibawa sunnah sahabat? Karena mereka adalah orang telah sukses memahami menjalankan agama ini. Dipuji oleh Allah dalam banyak ayat, dijaminkan masuk surga, mereka masuk surga. Kalau kita sekarang belajar ilmu kedokteran pamannya. kalau kita disuruh memahami rumus-rumus kesehatan, konsep-konsep apa resep-resep itu, sesuai dengan rumus dukun atau rumus kesehatan, rumus ahli kesehatan. Hah? Jadi jangan baca Al-Quran dengan teori-teori yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Apalagi menggunakan teori-teori membaca Taurat dan Injil untuk memahami Al-Quran. Akan lebih jauh sesat lagi. Sama dengan antum memahami ya buku-buku kedokteran, istilah-istilah kedokteran dan pemahaman dukun. Ini bahaya. Nah, terjadinya perpecah belahan itu di sini. Mereka dalam memahami Al-Quran Sunnah itu tidak merujuk kepada pemahaman sahabat dan pengalaman sahabat. Cukup di situ sudah. Kalau ini semua kita konsep di sini, berbagai hal yang kita berpecah belah, langsung saja. Ini ada nggak dilakukan sahabat? Tidak ada. Selesai kita. Lebih baik ikuti sahabat saja. Mereka telah sukses, mereka telah berhasil menjalankan agama yang mulia ini. Nah, ini. Kemudian juga dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW. Dalam hadis Ibad bin Sariyah, fa innahu mayyashi min fasar ikhtilafan katsira. Ini perpecahan umat digambarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu fa'alaiku bi sunnati wa sunnati khulafa rasyidin madin ma'di. Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Ini kan malah ketika pepecah belah yang kita bicarakan. Umat Islam. Bagaimana menyatukannya? Mari kata Rasulullah ketika kalian melihat belah yang banyak. Kata Rasulullah, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin para sahabat juga. Lalu kenapa sih intinya selalu kita ikut pemahaman sahabat? Karena orang mengatakan dalil kami Al-Quran Sunnah. Tapi ketika memahami Al-Quran Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman sahabat. Kalau saya contohkan pamannya. Saya contohkan salah satu pemaham pamannya. Pamannya orang eling lah. Ya. Akimis sholat dikri. Dari kamu sholat untuk mengingatku. Ini dalil Al-Quran. Jadi kalau dia mau sholat, ingat Allah sudah. Karena ayat menyuruh kita, sungguh sholat itu ingat Allah. Selesai. Benar nggak pemahamannya? Dari seri pemahaman ayat benar nggak? Benar kalau menurut pemahaman dia saja ayat itu. Tapi bagaimana sholatnya sahabat? Apakah cukup dengan mengingat saja? Tidak. Ah, di sini. Dalilnya Al-Quran. Tapi bagaimana memahaminya keliru. Pamannya orang teroris memahami. Man mata walaysa alaih bi'at. Mata maitatil jahiliyah. Orang yang mati dan tidak membaat imam. Maka dia mati bagai dalam keadaan jahiliyah. Hadisnya sahih. Tapi dia memahami harus membayar imam dia. Padahal hadis itu bukan itu maksudnya. Membayar imam pemimpin negara yang besar, resmi. Bukan bikin imam sendiri, bukan guru ngajinya, bukan guru jamaahnya, bukan imam jamaahnya dia. Nah ini yang sering saya sampaikan, di mana terjadi keliruan? Padahal Al-Quran kita satu, Nabi kita satu, di mana kekeliruannya? Kita tidak membaca Al-Quran Sunnah itu, pemahaman, pengamalan sesuai dengan bagaimana sahabat memahami dan mengamalkan. Selesai perkara itu. Kalau seandainya kita kembali ke sini, tidak akan banyak kita berbicara ini sesat, itu bid'ah, ini kufur, tidak balas. Kita cukup memahami agama sesuai pengamalan sahabat dan Rasulullah. Ini agama ya, bukan hal dunia. Bukan pula nanti dulu sahabat ke haji kan naik onta Ustaz, sekarang naik pesawat. Itu urusan dunia. Yang kita maksud memahami urusan agama. Karena kalau dunia Rasulullah SAW menyebutkan antum a'lamu bi umuri dunyakum Kalian lebih tahu kalau perkara dunia kata Rasulullah SAW. Tapi kalau hal agama, nah ini yang solusinya di sini. Bagaimana agar kita ketika memahami agama ini, ketika malah petaka pecah belahan kelemahan umat Islam ini, kembali kepada agama, belajar agama, ya, jangan bodoh dengan agama sehingga tidak mudah diperjualbelikan oleh eh, tokoh-tokoh uh, agama. Saya katakan kenapa demikian? Dalam kenyataan, ya, kalau orang itu mau jadi presiden apa dia pergi ke kiai gitu loh. Dipermainkan oleh kiai. Nanti kasih doa restu. Kalau tidak pergi, nanti nggak dapat, nggak terpilih gitu ya. Seandainya kiai ini bisa menjadi orang presiden, lebih baik dia lebih dulu jadi presiden. Ini namanya tauhidnya nggak kena. Sehingga kadang-kadang yang kalau di di masa-masa kampanye itu itu kadang-kadang mobil-mobil mewah itu banyak berkeliuran ke, ke pondok-pondok pesantren kadang-kadang gitu ya hadiah ini model terjadi di dalam bangsa kita ini. Rahasia yang harus kita bongkar. Memahami agama ini harus sesuai dengan konsep bagaimana sahabat Muhammad. Kita tidak akan bertingkat-tingkat percobalah. Banyak pula orang berhadis. Saya sering menyontohkan pemanya. Usalli kamara itu muna usalli. Kan jadi perdebatan kita sholat itu berusalli apa tidak. Itu sebenarnya gampang saja. Kembalikan bagaimana sahabat sholat. Bagaimana Rasulullah sholat. Selesai persoalannya. Gak perlu kita katakan, oh mazhab saya usali tidak usali. Bagaimana kamu mazhab Rasulullah yang diikuti? Mazhab sahabat yang ikuti. Rasulullah mengatakan sembayanglah kalian sembahyang aku sembahyang. Bagaimana Rasul sembahyang? Bukan berusali kalian sembahyang aku berusali. Nah, seandainya masalah-masalah ini kita kembalikan dalam memahami konteks-konteks itu sembahyang aku kita dalam apapun ilmu kita, ilmu kedokteran, teknik kita, itu kita pahami sesuai dengan orang yang ahli di situ kan. Maka oleh sebab itu intinya sekarang adalah Bagaimana solusinya adalah agar kita memperkokoh tauhid terlebih dahulu, mempersatukan umat ini di atas tauhid. Ya, mengembalikan pemahaman agama ini memahami tauhid beribadah kepada Allah dalam ayat Al-Qur'an hadis itu sesuai dengan pengamalan pemaham sahabat. Ini intinya. Yang kedua, petaka dalam silakan karena waktu yang kita terlalu panjang menjelaskan. Inilah bentuk yang terjadi gara-gara berbagai hal itu. Ya, coba lihat pendidikan agama yang dilecehkan, ini yang terjadi terus. Ya, anak SD, kemudian ini juga bagaimana terjadi di dunia pendidikan, maka saya katakan seks bebas di mana-mana. Terus lagi, nah, lihat bagaimana di perguruan tinggi. Itu baru di SD, SMP, SMA. Berapa persen sekarang yang perawan mahasiswa mahasiswi kita nggak tahu. Nah, ini kenyataan. Coba bayangkan Akankah kita banggakan teori-teori orang kafir dalam mendidik generasi muda kita? Ya, terus lagi. Ah, ini. Para siswa nyambi sebagai perampok. Ini siswa. Ini malah petaka sekarang yang menimpa kita. Yang ada di hadapan kita. Tatkala kita melalaikan pengajaran pendidikan akidah dan tauhid di diri pada siswa-siswi kita. Terus inilah petaka yang Ah, yang keberapa nih? Terus tekan lagi. Ah itu dia. Petakan dalam kehidupan sosial masyarakat. Uh, ini dia. Kehidupan sosial masyarakat. Inilah bentuk-bentuk petakan dalam kehidupan sosial masyarakat yaitu ada merajalelanya berbagai bentuk maksiat, pembunuhan, apalagi ah, perzinaan, per perdukunan, prostitusi, perjudian, alat-alat minum terlarang dan seterusnya. Ini pelakunya ini bukan hanya orang-orang awam. Pelakunya ya dari pelajar, mahasiswa, bahkan penegak hukum terlibat menjadi badan narkoba. Ya, bahkan juga di pejabat-pejabat tinggi negara kadang terlibat dalam melakukan ini gitu loh. Jadi inilah bobroknya terjadi malapetaka bangsa kita ini. Ya, sehingga belum kehidupan sosial ini sangat berat kita hadapi. Hal ini sudah digambarkan Rasulullah SAW dalam hadis beliau. La takumu sahata yaksul harj. Lalu ditanya, apa itu harj ya Rasulullah? Al-qatl, al-qatl. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya terjadi pembunuhan-pembunuhan. Ini yang pertama kita bahas. Pembunuhan. Ya, perzinahan. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain, ya. Inna min asyaratis sa'ah يرفع يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء Kata Rasulullah, di antara ciri-ciri hikam itu adalah diangkatnya ilmu, merajalelanya kebodohan tentang agama maksudnya ya. Wa zina, merajalelanya zina. Wa yashrabul khamr dan banyaknya orang meminum minum khamar yaitu yang sejenisnya narkoba dan seterusnya. Kemudian berkurangnya laki-laki dan banyak wanita sampai nanti jumlah ya, bukan sekarang ini. Saya nggak tahu sekarang, belum saya saya nggak tahu sensus hasil sekarang. Sampai di benar-benar sebetul jumlah ah, hari kiamat itu nanti jumlah satu laki-laki bandang banding 50 wanita. Merajalelanya zina. Ini dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bermacam bentuk minum khamar. Ya kan kita lihat yang dilapas saja yang itu dijaga seterusnya menjadi tempat penjual berikan wabah terlarang. Perzinaan. Ada mahasiswa yang jadi mucikari, mulai seks bebas juga ada anak SMP yang menjual temannya, perselingkuhan antara siswi sama siswa, antara mahasiswa dengan dosen, dan tidak antara pejabat dengan pegawai dan tidak bisa kita lihat bagaimana perzinaan luar biasa sekarang. Apa yang mau kita kata? Di mana ini rusaknya? Ini sudah di depan mata kita, kita tahu semua itu. Belajar lelahnya zina. Ada juga yang dulu dikenal ayam kampus, ada yang dikenal juga cewek pulsa, dan seterusnya. Banyak istilah ada. Untuk perbuatan zina yang luar biasa. Ya, bahkan ya tidak bisa kita sebut luar biasa. Merajalela berbagai lini kehidupan. Tidak hanya di pinggir pantai, tapi juga di hotel mewah-mewah, tidak orang yang kuang duit, tapi juga orang yang sudah bermandi duit pun senangnya zina. Apa yang terjadi sebetulnya? Makanya Menteri Sosial menyebutkan bahwa kita sekarang darurat prostitusi. Karena prostitusi bukan lagi kebutuhan yang membuat dimaksa dia untuk itu, tapi adalah gaya hidup. Kalau zina sudah jadi gaya hidup, apa jadi negara ini? Maka kata Rasulullah SAW, apabila zina sudah merajalela, Allah akan turunkan suatu penyakit yang tidak akan ditemukan obatnya. Nyatanya sudah banyak penyakit-penyakit yang tidak dikenal namanya oleh dokter, semuanya namakan kanker saja gitu ya. Kan menurut kamu Kesakan begitu, penyakit yang tidak ketahui namanya itu ya disebutlah kanker saja gitu. Namakan kanker sudah. Ya, kanker darah, kanker itu, kanker itu. Bermacam bentuk penyakit timbul. Ya, ini luar biasa. Nah, ini banyak dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lewatkan. Solusinya menjauhi sebab. Solusinya apa, Ustaz? Kondisi seperti ini Rasul kita sallallahu alaihi menyebutkan hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, satakunul fitnah. Satu fitnah fitnatun akan terjadi malapetaka malapetaka fitnah fitnah berbagai macam bentuk hal. Al qaim al, al fiha khair min al qaim. Orang yang duduk lebih baik daripada berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang berjalan, orang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Maksudnya apa di sini Ustaz? Menghindari segala sebab-sebab yang dapat membawa kita kepada permasalahan seperti ini penyimpangan-penyimpangan dalam hal ini. Kita hindari semaksimal mungkin. Ya, mulai apa yang kita baca, mulai apa yang kita bergaul sehari dengan teman-teman, ya, mulai teman-temannya karena banyak yang membuat kita celaka juga teman, ya, banyak anak-anak baik terjebak ke dalam lembah-lembah yang tidak lembah-lembah hitam pergaulan dan semacamnya obat terlarang itu karena gara-gara teman. Nah, ini perlu kita hati-hati. Maka oleh sebab itu kita perlu menyelamatkan generasi muda dari hal ini. Taib. Yang ketiga, terus coba lihat berikutnya apa? Ini adalah anarkis terjadi pada semua lapisan. Nah, juga akibat dari tadi itu masalah petaka dalam kehidupan sosial kita itu anarkis. Anarkis bukan hanya pada orang-orang yang preman-preman, tapi bahkan antara oknum penegak hukum saja, polisi dengan Polri terjadi sering terjadi anarkis antara mereka. Ya, antar sama mahasiswa, antar sama kampung yang nama tawuran gitu. Tapi anehnya sekarang itu kok nama anarkis itu hanya lengketnya pada orang-orang yang yang menyuarakan Islam gitu ya. Tapi kalau berantemnya polisi dengan tentara itu nggak sebut anarkis, oknum gitu ya. Kalau mahasiswa, kemudian ada juga sampai anggota dewan pun anarkis, saling lempar kursi. Anarkis nggak tuh? Anarkis. Anarki itu sudah semua lapisan. Luar biasa sekarang. Ini anak SD lihat. Apa yang dilakukan terhadap temannya ini. Menjadi berita yang itu. Dan seterusnya. Berapa kita disukun berita-berita. Anak SD memukul temannya, membunuh temannya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini sudah kondisi yang terjadi. Kita masyarakat kita. Di mana persoalannya? Ya sini tuh. Iman dan akidahnya, tauhidnya tidak dibenari. Tidak ada rasa pemaaf, rasa kasihan kepada orang lain itu tidak ada. Tidak ada rasa lebih mengutamakan hari akhirat, tidak ada lagi. Pokoknya yang namanya hidup ada di dunia ini. Kalau saya tidak bisa balas di dunia, berarti saya sudah kalah. Itulah prinsip yang ada dalam diri sebagian orang. Nah, baik, klik lagi. Ini adalah petaka klik petaka dalam kehidupan politik dan hankam. Nah, ini anak bahas dengan bahasa bahasa Antum lah, Yaitu apa yang terjadi? Eh, dua petaka sebelumnya itu sangat pengaruh terhadap kestabilan politik dan hankam. Akibat dari dua perkara tersebut di atas terjadi kekacauan politik dan hilangnya hankam di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara, hilangnya kebawaan hukum. Ha? Hukum hanya berlaku bagi yang lemah. Kita lihat nenek-nenek dihukum, anak kecil dihukum dan seterusnya ya kan? Ya. Para penegak hukum saling berseteru dan maraknya Markus. Ya, penegak hukum saling berseteru. Sebagian penegak hukum terlibat dalam berbagai kejahatan moral. Dia penegak hukum, tapi terlibat. Hancurnya moral para pejabat negara, hilangnya keharmonisan antar sesama pejabat dan antar lembaga negara. Ini sudah berapa kali kita disuguhkan berita-berita seperti ini kenyataan di bangsa kita, keharmonis antar lembaga negara saja sudah tidak ada lagi. Ya. Akibatnya negara kita tertinggal dalam berbagai segi dan berbagai bidang. Hal ini digambarkan Rasulullah SAW alaihi Semuanya kita lihat dari sisi Al-Quran dan Sunnah. Huzaifah bin Yaman bertanya, ketika Rasulullah SAW, dulu kami dalam keburukan datang kebaikan itu Islam, apakah setelah ini ada lagi hal yang kondisi yang buruk ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah SAW menyebutkan iya. Yakunu ba'di aimatun lahi yahtaduna bi hudaya wa lastanu bi sunnati. Akan datang pemimpin-pemimpin yang tidak mau mempedomani petunjukku dan sunnahku. Wa yasakumu fi rijal qulubun qulubu syayatin. Akan terdapat di tengah-tengah mereka itu pemimpin itu orang yang berpostur manusia tapi hatinya hati setan. Coba bayangkan itu. Pemimpin, posturnya manusia, tapi hatinya berhati setan. Luar biasa. Fi manil insan. Jadi dalam tubuh manusia. Kultu kaifa asna ya Rasulullah in addatu zalik. Ya Rasulullah, jika kondisi itu aku temui, apa sih solusinya ya Rasulullah? Kata Huzaifah. Pemimpin itu luar biasa, tidak ada amanah, tidak ada kejujuran dan seterusnya ya kan? Gimana solusinya Rasulullah? Rasulullah memberikan tasma' wa al amir wa in daraba dar wa akhadha mal wa akhadha maluk sammi' ini pasma' wa kata Rasulullah SAW tetap saja engkau taat kepada penguasa sekalipun punggulmu dipukul dan hartamu diambil tetaplah tunduk kepada penguasa subhanallah kok begini Ustaz berarti kita pengecut Ustaz Gak mengingkari kemungkaran, bukan begitu masalahnya. Saya sudah pernah nulis juga dalam satu makalah ini, yaitu pandangan politik alusunah terhadap penguasa. Kita memang menolak kezaliman, tapi juga dengan cara yang lebih menimbulkan kezaliman yang lebih besar. Maka kesabaran di atas kezaliman lebih baik daripada kita menimbulkan kezaliman yang jauh lebih parah. Kenyataan di mana-mana sudah terbukti bagaimana Mesir sekarang ini lebih baik di zaman Mubarak, sebenarnya kita Indonesia lebih baik di zaman Soeharto daripada sekarang. Kenapa? Tatkala kita tidak memuliakan pemimpin kita. Mereka kan zalim Ustaz. Mereka kan mengangkat harta negara, tidak memperlukan kesejahteraan rakyat. Iya, itu Rasulullah sudah gambarkan tadi. Tapi solusinya begitu diberikan Rasulullah SAW. Yaitu kita tetap apa? Patuh. Dalam hal apa? Ya dalam hal yang baik. Disuruh kita tidak korupsi, disuruh kita salat, disuruh kita taati hal-hal yang positif. Hal negatif tidak kita taati, tapi kita tidak menjatuhkan kehormatannya di depan umum. Nah ini kuncinya. Kita boleh mengingkari, tapi dengan cara yang disyariatkan. Bagaimana caranya? Dengan menemui atau menulis surat atau menyampaikan pesan kepada orang mungkin menyampaikan minimal adalah doa. Minimal adalah doa. Nah. Diserahkannya sebuah urusan bukan kepada ahlinya. Ya. Ini mengancam integritas negara itu sebut anak sebut semua berbagai hal yang akan ditimbulkan. Ya. Kemudian Apabila suatu urusan telah diserahkan pada bukan ahli ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Sebenarnya Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Lalu sahabat tidak menjawab karena lagi sibuk berbicara dengan beberapa orang sahabat yang lain. Setelah itu ditanya, "Manis sa'il?" Mana yang bertanya tadi? Kata Rasulullah SAW, "Ini wudi wudi'atil amanah." Tunggu, tunggulah kehancuran apabila sebuah urusan dipegang bukan orang yang ahlinya. Lalu sahabat ini bertanya lagi, bagaimana itu bentuk menyerahkan suatu tugas tidak kepada ahlinya? kata Rasulullah SAW ya eh bagaimana bentuk mencin, uh, eh, apabila disia-siakan amanah kata Rasulullah SAW. apabila disia-siakan amanah maka akan datang kehancuran lalu sahabat bertanya bagaimana bentuk menyinyiakan agama itu ya Rasulullah yaitu idawu sidal amu ila dari ahliha bila sebuah perkara diserahkan bukan kepada ahlinya antum lihat sekarang betapa banyaknya perkara-perkara di dalam bangsa ini tidak ditangani oleh orang yang ahlinya tapi justru menambahkan persoalan saya lebih agak lebih fokus menyebutkan contoh umpamanya. Masalah penumpasan teroris. Yang menjadi penasihat saya BNPT itu adalah orang-orang yang pemikirannya tidak benar. Sehingga apa yang lahir? Lahirlah image bahwa teroris cirinya jenggotan, celana cingkrangan. Ini bukti bahwa orang ini tidak benar dalam memahami agama. Itu salah keliru besar. Kok ciri teroris ada jenggotan, celana cingkrangan? Di mana orang itu dapat informasi? Karena saya ini sudah berkali-kali ya ngasih materi banding dengan polisi maupun tentara masalah perumpasan ini. Sering mereka pahami kalau teroris itu cirinya apa? Tidak mau tahlilan, tidak mau yasinan, tidak mau selawatan, kemudian celah cingkrangan dan jenggotan. Itu ciri teroris. Ini kan kebodohan yang nyata. Nah ini yang parah yang terjadi di mana negara. Ketika sebuah persoalan tidak diterang, diserahkan pada ahlinya. Dan banyak urusan-urusan bangsa kita ini ya karena orangnya tidak dari golongan tidak di partai dia, tidak dari kelompok dia, orang itu tidak dipakai. Padahal dia ahli. Itu betapa banyak terjadi di bangsa kita ini. Ya. Saya sudah banyak pengalaman tentang hal ini karena saya buktikan sendiri di beberapa kondisi. Ya. Saya tahu ada orang lebih pas tapi tidak dipilih karena bukan dari kelompok dia, bukan dari organisasi dia, bukan dari partai dia. Ini kenyataan. Mulailah kehancuran demi kehancuran lahir pendidikan hancur, keamanan hancur, ekonomi hancur apabila suatu perkara ini ditangani oleh orang ahlinya. Maka pada itu Rasul kita sudah menggambarkan kondisi malapetaka akhir zamannya. Saya di alanas sanawatun khadaat akan datang kepada manusia yaitu tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaku yusaddaku hal kadzib wa yukadzib fihal sadiq. Yang mana orang dusta dipercaya, orang jujur akan dituduh pembohong. Jadi orang jujur dianggap pembohong, orang pembohong dianggap jujur. amin. Orang yang dipercaya, ya orang yang pengkhianat diberi amanah, orang yang amanah dituduh pengkhianat. Subhanallah. Saya kalau ngambil contoh itu yang lebih sering saya alami gitu ya. Dituduh bahwa Salafi Wahabi adalah ancaman NKRI. Sering di mana-mana disuarakan oleh beberapa orang tokoh. Saya katakan, tidak ada organisasi ormas apapun di Indonesia yang punya manajemen yaitu yang namanya taatul sultan. Kita mempelajari akidah itu wajib taat kepada penguasa. Kita punya makalah, punya kajian, punya kita kita begitu banyak terang oleh akidah ulama asal ulama jamaah, wajibnya taat kepada penguasa. Dilarangnya mencela bangsa. Tapi kok malah dituduh ciri-ciri orang akan membela bangsa itu ini orang-orangnya. Justru perbuatan mereka yang selalu merongrong masyarakat menentang penguasa tidak pernah mereka anggap itu adalah ancaman bagi negara ini. Ini pembalikan fakta. Orang yang jujur dianggap bohong, orang pembohong dianggap jujur, orang pengkhianat diberi amanah, orang yang di dikhianati. Inilah masa-masanya sudah mulai. Solusinya, solusinya tidak lain. Apa yang kita ungkap tadi? Organisinya untuk membidik generasi muda dengan iman, akidah, dan tauhid. Tahib. Rasul kita seorang SAW menunjukkan dalam hadis yang lain, yaitu khiyar emmatikum alladhi tuhibbunahum ya wa yuhibbunakum wa tasalluna alaihim wa alaikum. Pemimpin yang baik itu adalah dia cinta kalian, kalian cinta dia. Wa syir amatikum, pemimpin yang buruk itu adalah aladin tuh wa yughdunahum wa ya'anunahum wa tal'anunahum wa ya'anunakum. Pemimpin yang buruk itu adalah kalian benci mereka, mereka benci kalian, kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, afala nunabiduhum inda dzalika?" Bolehkah kita memerangi mereka dengan pedang wahai Rasulullah? Pemimpin yang tidak benar ini, yang tidak adil ini, yang yang mana yang berbuat kekejaman itu? La Rasulullah mengatakan tidak boleh. Kok begitu ya? Ya, nanti mungkin makan banyak diskusi saya rasakan. Ma'aqamakumus shalah. Ma'aqamapikumus musola. Selama mereka masih membolehkan kalian sholat atau mereka masih sholat dalam riwayat lain, masalu Tidak boleh kalian mengadakan kudeta merorong penguasa penguasanya. Kenapa Islam memilih? Karena akibat dari melawan pada penguasa, merorong penguasa itu akibatnya jauh lebih buruk dari apa yang ada. Jadi Islam membanding dua keburukan, mana yang lebih ringan keburukannya? Bukan berarti reda dengan perbuatan zalim itu, tidak. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wala yanzi'an yada min ta'ah, wal yakra ma ya'ti Hendaklah dia benci dari maksiat yang dilakukan, jangan dia mengadakan kudeta, melepaskan kesetiaan membela bangsanya dan mencintai penguasanya. Kemudian hilangnya rasa aman, pembunuhan yang bermotif perampokan, seterusnya seperti begal yang akhir akhir yang sebut justru lebih mengeresahkan masyarakat ya. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan juga fitnah ini, yaitu waladi nafsi biyadi demi zat yang jiwa tanganku jiwaku berada di tangannya. La'tiyana ala nasi zamanun akan datang kepada manusia suatu zaman Layadri yadri qatil fi ini kot Orang membunuh nggak tahu kenapa dia membunuh. Walayadri maktul ala isya'in kutila. Juga orang yang dibunuh nggak tahu apa alasan orang membunuh dia. Hari ini banyak seperti itu. Ada ibu yang bunuh anaknya empat orang, ada suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh orang tua, ada seterusnya luar biasa. Pembunuhan yang tidak terhitung luar biasa dalam berita seharian kita melihat. Ya, mulai dari perbuatan, mulai dari perbuatan pergaulan bebas, kemudian berakhir dengan pembunuhan, bisnis berakhir dengan pembunuhan, dan segala macam. Jadi akan datang suatu zaman, kata Rasulullah SAW, yang orang membunuh, gak tahu alasan membunuh apa. Cuma dia orang yang bunuh aja. Kemudian orang yang dibunuh pun tidak tahu. Kenapa dia dibunuh? Dia nggak tahu salahnya gitu. arti terjadilah yaitu uh, apa namanya main hakim sendiri. Kenapa ini lahir? Itu dari adalah malapetaka politik dan hangkam tadi. Solusinya tetap kembali kepada tauhid kata Rasulullah saw ya. Eh, bukan firman Allah Subhanahu Wa Taala telah menyajikan wa'adallahu ladina amanu minkum eh, wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa limakna dinahum alladzi iqtada lahum wa liyubaddila min ba'dihim min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la bi syai'a ini syaratnya Allah telah janji kepada orang beriman dan beramal soleh Allah akan jadikan mereka orang berkuasa di muka bumi ini sebagaimana orang sebelum mereka telah Allah jadikan berkuasa di muka bumi ini Allah akan meneguhkan agama mereka Allah akan mengganti rasa takut dengan rasa aman. Syaratnya apa? Ya'budunani wa yushku bi syai'a. Mereka itu hanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit kepada Allah swt. Arti solusinya tetap kepada apa? Tau tauhid. Penanama akidah yang benar. Jadi baik, petaka berikut ya, klik. Ini masih bentuk-bentuk uh, apa? lanjutan dari yang tadi berbagai kondisi. Inilah kondisi yang perhatikan. Ini tokoh politik ya. Perbedaan kesejahteraan ya ini tokoh politik makan bagian dagingnya, itu orang-orang rakyat makan bagian tulangnya gitu. <laughs> Ilu, il, apanya ilustrasinya gitu. Terus lagi, inilah kondisi apa yang diakibatkan dengan sistem uh, politik kita, ya sistem politik yang menyebabkan begini. Jadi banyak orang yang stres. Ini sudah saya kira antum banyak pengalaman ya. Ada pengalaman nggak? Atau banyak yang menyaksikan kan? Yang gila, yang bunuh diri, yang apa segala macam. Ya. Jadi jangan ditiru. Ini bukan untuk ditiru gitu. Terus berikutnya Inilah terus yaitu petaka dalam kehidupan ekonomi. Nah, ini saya bahas ini sebagai petaka aja, tujuh, tujuh petaka insya Allah. Ada tujuh petaka yang saya bahas di sini. Ya. Ini petaka yang keempat, ada petaka dalam kehidupan ekonomi. Luar biasa. Kehidupan ekonomi kita bagaimana, bagaimananya. Ya. Banyak petaka dalam dunia ekonomi kita mulai dari transaksi riba. Apalagi pemalsuan produk. Ya kan? Antum lihat. Pemalsuan produk ini bukan tingkat tinggi saja, tingkat rendah pun ya. Orang jual ayam, ayam apa namanya? Ayam goreng itu ya. Dijual, dibeli oleh dia ayam-ayam sudah mati, ayam sudah busuk. Tukang tahu mencampur dengan perwarna. Kemudian uh, tukang bakso yang dijual adalah tikus. Luar biasa kejahatan. Daging pokoknya, daging sapi dimainkan disemprot pakai air terus, terus ditimbang supaya berat ayam di, disemprot pakai air dan berbagai macam zat-zat yang ditambahkan kepada makanan ini adalah pemasukan produk kejahatan kita kecurangan dalam timbangan luar biasa ukuran ya Uh, eh, pemasukan produk, penipuan dalam bahan dan kualitas barang, kecurangan dan seterusnya. Akibat dari itu semua Allah menurunkan berbagai petaka di muka bumi ini seperti munculnya kekurangan pangan, ya, Gara-gara para peternak ayam dan pedagang ayam tidak jujur, timbullah puluh A, puluh apa? Puluh burung ya. Ya kan? Akibat kalau antum melihat kejahatan luar biasa di pasar itu ya Allah. Luar biasa, pencampuran bahan makanan, bahan minuman dengan berbagai hal-hal yang membahayakan kehidupan orang lain. Yang penting apa? Dia bisa dapat duit. Kenapa demikian? Allah katakan Allah Rasul kita katakan tadi adalah karena dia sudah hobo dunia. Dia melihat dunia inilah kehidupannya, tidak memandang akhirat akhirat. Tauhid dan akidahnya lemah sekali. Nah, taib. Di tengah masyarakat ada kedua kondisi yang saling bertolak belakang, si kaya yang yang gila dunia sehingga lupa untuk bersyukur, si miskin yang tidak sabar. Ya, si kaya dengan membangun luar biasa, kemudian kadang-kadang mempoya-poyakan uangnya untuk bermacam sepatu, kemudian pakaian, kemudian kadang-kadang anjing herdernya makan daging kiloan tiap hari tetangganya nggak makan. Ini kondisi yang ada di masyarakat kita. Ya, pejabat kita terima gaji banyak-banyak, poya-poya, pergi ke Eropa, belanjakan uang ini, ini, ini, ini terus jalan-jalan. Itulah terjadi dalam kehidupan kita. Si kaya yang tidak bersyukur, si miskin yang tidak sabar. Karena tidak sabar dia dalam ujian Allah SWT, dia membunuh, dia merampok, dia berjudi, dia membuat, membuat bahan makanan yang tidak sehat untuk dijual dan seterusnya. Rasul SAW telah menyebutkan kondisi ini telah menimpa kita. Zakat yang tidak dibayarkan seterusnya. Ya di ala zaman tum terus sama mataran walatum bitul ard. Nah ini satu zaman yang akan datang yaitu kata Rasulullah SAW hujan turun tapi enggak tumbuh-tumbuhan pertanian enggak tumbuh Hujan turun tapi nggak tumbuhkan menumbuhkan pertanian, tidak menyuburkan pertanian. Rasul kita dalam hadis ini menyebutkan Ya salam muhajirin Khamsum idza tulitum bihinna Wahai orang muhajirin Ada lima perkara Bila kalian diuji dengannya Pertama A'udzubillah Antudrikuhunna Lam hal khafasya Fi qawmin kotun. Semoga Allah melindungi kalian dari hal itu Tidaklah suatu perbuatan keji Menyebar di tengah masyarakat Keji itu maksudnya apa? Pergaulan bebas, perzinaan, perselingkuhan, dan segala macamnya, ya. Tidak tersebar hatta yul biha ha? illa fihim ta'un. Sampai mereka Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu taala sampai mereka ditimpa oleh penyakit menular ta'un. Ya, wal auja. Apa itu auja? Berbagai penyakit-penyakit, ya. Alilam takun madha fi aslafikum. Penyakit itu enggak pernah pada umat yang berlalu. Coba antum lihat sekarang ini penyakit banyak yang aneh-aneh. Antum mungkin di fakultas kedokteran ya bermacam penyakit antum teliti ada penyakit yang bermacam aneh-aneh saja. Ya, aneh-aneh. Nah, akan datang ditimpakan bila zina menyebar menyebar luas seperti itu, baik prostitusi, pelacuran, apapun saja bentuknya, pergaulan bebas itu akan datang suatu penyakit yang tidak pernah ditimpa kepada orang sebelum kalian. Walau yang kusul mizan, tidaklah mereka mengurangi timbangan dan ukuran. Ini dalam perdagangan illa ukhidu bisinin kecuali mereka ditimpa oleh rasa kelaparan wasyidatul mauna susahnya kehidupan wajar sultan yaitu kejamnya pemerintah jauh sultan itu kejam perintah tidak adilnya pemerintah atau pemerintah yang korupsi dan korup, apa saja ini akibat dari yang tirukan Allah azab Allah subhanahu wa taala jika sudah mereka suka mengurangi timbangan curang dalam perdagangan Allah akan timpakan apa mereka diuji dengan rasa kelaparan susahnya hidup dan juga penguasa yang tidak peduli dengan rakyatnya. Walam yamna'u zakat amwalihim, tidaklah mereka tidak membayarkan zakat illa munil qatar minas sama, kecuali Allah tidak akan kecuali mereka akan dihalangi dari dapat hujan. Laulal bahaim lam tumtaru. Kalau bukan karena binatang-binatang melata ini, insya Allah tidak akan turunkan hujan. Ini tidak mau membayarkan zakat. Si kaya yang tidak bersyukur. Walam qudul ahdallahi wa ahda rasuli illa sallallahu alaihim aduan min ghairihim. Tidaklah mereka memutuskan perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan timpa kepada musuh dari luar mereka maka musuh itu akan mengambil sebagian kenikmatan yang sedang ada pada mereka mungkin hasil tambah mungkin apapun saja ya mungkin negeri sendiri diceplok oleh musuh dan seterusnya nah waman waman wa malam takum aimatuhum bikitabil wa takhayyaru mimma anzalallah illa ja'allahu ba'sum bainahum. Tidaklah mereka meninggalkan menjalankan hukum Allah kecuali akan menjadikan permusuhan di antara mereka yang tidak akan habis-habisnya. Maka coba lihat permusuhan antar partai politik, permusuhan antar antar suku, permusuhan antar kelompok, antar golongan, antar ormas terjadi di tengah masyarakat kita. Kenapa? Allah sudah Rasul sudah gambarkan. Tidaklah mereka meninggalkan hukum Allah kecuali Allah jadikan permusuhan sesama mereka sendiri. Kita sibuk saling memusuhi. Ya. Kemudian itu berapa kondisi yang kita lihat, ya. Kemudian eh, petaka berikutnya geografis geografis alam. Lanjut, ini kondisi yaitu banyaknya berbagai peristiwa pada alam. Dengan banyaknya berbagai bencana, ya, yang terbentuk akhirnya tidak sedikit fenomena alam yang mengejutkan kita Berbagai peristiwa terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia seperti banyaknya gempa, letusan gunung api, tsunami, banjir bondang, tanah atau banjir sendiri, tanah longsor, tanah amrol, serta sering terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, kemudian terjadinya pergantian cuaca yang sangat ekstrim, terjadinya kekeringan yang panjang atau angin topan yang menghancurkan bangunan dan lain-lainnya. Banyak sekali. Ya. Ini kondisi ketika petaka dalam geografis alam. Hal ini juga dikabarkan Rasulullah SAW. Sedih digambarkan Rasulullah SAW bahwa la taqumu sa'atu hatta yuqbadul ilm wa taqsud zalazil. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Rasulullah SAW, sampai diangkatnya ilmu dan banyaknya gempa. Banyaknya gempa wa yataqarrabuz zaman dan pendeknya waktu. Ini petaka ya. Wa fitan dan banyaknya petaka-petaka lain Wayatul hajar dan banyaknya pembunuhan-pembunuhan kata Rasulullah SAW. Ini tadi sudah kita sebutkan. Tapi yang kita ambilkan di sini adalah bahwa Rasulullah SAW telah menceritakan sebelum hari kiamat. Salah satu ciri-ciri akhir zaman itu adalah banyaknya gempa. Taib. Kemudian di antara bentuk-bentuk keanehan juga kita lihat ya, di alam ini kan sering orang melihat ada kadang-kadang di langit suatu bentuk pemandangan yang mengejutkan, <laughs> gitu ya. Ada awan yang berbentuk gini dan bentuk itu. Ini keanehan-keanehan pada awan perubahan alam. Ya, cuaca yang begitu berubah, terbolak-baliknya kondisi alam ini. Ya. Tidak sedikit kita saksikan betapa kejadian-kejadian yang menakjubkan. Di samping itu pun terjadi keanehan juga. Betapa banyaknya selamat masjid ketika ada tsunami, ketika ada gempa. Tapi siapa yang mengambil ibrah dari itu semua gitu? Ini salah satu ciri kiamat. Banyak keanehan-keanehan itu. Baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika sahabat sedang selain lagi bercengkrama sama mereka, mata zakaru sedang bicara apa kalian kata Rasulullah SAW? Kata sahabat kami sedang bicara tentang hari kiamat. Lalu sahabat eh, Rasulullah menyebutkan, Inna lan ta lan hatta tazula qablaha ashar ayat. Hatta tanzula oh, na'am. Hatta eh, hatta tarawna qabla asyara ayatin. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kamu lihat sepuluh perkara besar apa itu? Pertama dukhon, yaitu kabut atau asap ya. Ini juga pernah dialami, tapi asap yang bukan asap yang ada di Riau yang seperti ini, tapi akan ada di akhir zaman azab yang asap yang luar biasa gitu. Kemudian dajjal, kemudian dabah yaitu keluarnya binatang dari bumi yang bicara ini akan kita bahas nanti. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Ini kondisi alam nanti perubahan ya. Kemudian apalagi Terjadinya khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wa khasfun fi badin akhar. Terjadinya bumi yang anjlok. Hilang ke bawah. Ini sudah banyak kenyataan. Saya selama yang saya ketahui itu banyak peristiwa yang aneh seperti di Padang Panjang itu pernah bukit meletus, bukit tuwi, kemudian di Lubuk Basung ada gunung yang anjlok, berapa tingginya segitu masuk ke dalam. Kemudian kemarin di apa? Banjarnegara ya. Banjarnegara itu sudah dua kali yang dulu pada tahun berapanya itu, saya lupa tahun berapa, itu gunung pindah kepada tempat lain mengazab sebuah desa yang di situ banyak maksiat. Kemarin juga terjadi keanehan dan seterusnya. Itu bukti-bukti harian. Hari kiamat sudah banyak. Akhir zaman itu sudah datang gitu. Banyak sekali bukti-bukti akhir zaman. Di banyak keanehan dan berubahnya kondisi alam ini. Di akhir nanti yaitu negeri Arab akan menjadi subur. Negeri Arab akan menjadi subur di akhir betul. Kata Rasul SAW menyebutkan, ya, eh, la taku as hatta ta'udul ardul arab murujan wa anharan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai negeri-negeri Arab itu kembali menghijau dan banyak sungai-sungai. Ya. Dulu orang-orang Arab itu cerita waktu kita sekolah-sekolah di sana, itu mereka sering kalau hari hujan itu Pokoknya ada kumpulan air itu sering menemukan ikan yang besar-besar. Ya, kemarin sekarang kan mulai Arab sekarang sudah mulai menghijau dan juga mulai banyak sumber-sumber air yang di kemudian keluarnya bermacam bentuk apa namanya uh, uh, hasil bumi yang luar biasa. Jadi Arab itu akan menjadi nanti negeri yang kaya raya dan menjadi negeri yang hijau dan banyak sungai-sungainya. Kemudian itu betul-betul petaka di akhir zaman yang kita jalankan ya, banyaknya musibah yang jadi berubahnya kondisi alam, petaka alam gitu. Dulu kita kan gitu. Dulu kita malah kalau hujan itu tumbuh. Kalau sekarang hujan menyebabkan banjir, kalau tidak hujan kekeringan, digali bumi lumpur yang keluar dan seterusnya musibah yang yang aneh-aneh, yang macam-macam gitu. Dan lumpur ini sudah berapa tempat keluar di Indonesia, cuman yang betul-betul besar besar hanya di Sidoarjo. Baik, berikutnya coba lihat, klik lagi. Inilah petaka angin topan dan gempa terus lagi ini adalah tanah longsor atau tanah am amrol terus ini ganjir bondang atau banjir biasa terus ini adalah tsunami ya terus uh, hewan uh, ini adalah petaka yang keenam Petakan karena muncul perkara-perkara yang aneh pada flora dan fauna serta pada alam sendiri, pada manusia. Pada manusia antum lihat banyak sekarang bayi-bayi kembar siam yang lahir, ada yang lahir 12 anak, ada yang lahir 6 anak ya itu ya. Mulai keganjil-keganjil, keaneh-anehan. Kucing dengan anjing tidak berkelahi, itu sudah satu ciri-ciri akhir zaman. Ya kan? Dan ini antum lihat ya, perkara-perkara di akhir zaman itu banyak yang aneh. Lalu di sini tauhid dipertanyakan. Kenapa? Nanti akan ada tongkat yang berbicara, ada paha yang berbicara, sendal ada yang paha. Binatang ada yang bicara. Kalau orang tidak punya tauhid, saya yakin dia akan menyembah, akan meminta kepada benda-benda itu. Aneh, sekarang kita lihat ya, ada sedikit batu yang aneh, seperti pernah batu ponari ya, kemudian batu-batu sekarang lagi musim batu akik segala macam, kemudian ada keris, ada sapi, ada apa yang dipertuahkan oleh orang, yang dikeramatkan. Kalau seandainya mereka itu di akhir zaman hadir nanti, wah luar biasa mungkin mereka akan menyembah sapi dan segala macam-macam. Itu fitnah akhir zaman. Kalau orang tidak punya tauhid melihat benda-benda aneh, dia akan mengkultuskan, dia akan mengkeramatkan, dia akan meminta. Ya, ngalap mereka di tempat itu. Padahal banyak ciri-ciri kiamat yang aneh-aneh nantinya. Bahkan ini sudah terjadi di masa Rasulullah SAW juga ada. Batu memberi salam kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis yang Imam Muslim, Inilah alam hajar di Makkah karena salimu alaiya qabla amu'af. Kata Rasulullah, saya ada tahu batu di Mekah. Pernah mengucapkan salam pada saya sebelum saya diangkat menjadi nabi. Saya yakin kalau sekarang ini mungkin orang cari-cari itu di mana batu untuk jadikan batu akik ya atau jadikan ajimat untuk pelaris gitu. Hah? Jadikan ajimat untuk pelaris, untuk apa? Obat diredam di air dan seterusnya. Ini luar biasa. Jadi banyaknya kesyirikan muncul. Gara-gara apa? Banyaknya benda-benda ah, aneh. Antum lihat kan? Ada orang gali gali perumahan, gali apa? Pondasi, keluar air mencur. Air keluar gitu. Oh, dianggap air keramat. Ya kan? Berbondong-bondong ke sana. Bahkan juga ada yang korban gara-gara berebut air tersebut. Coba antum lihat itu kemodohan manusia sampai di sekian mikian daripada tauhid itu. Ya, ada umpamanya sapi lahir ada aneh bentuknya apa? Dipertuhankan, disembah, diminta, dan dibekultuskan di semacamnya. Ini fitnah akhir zaman. Banyak yang aneh akan datang. Di akhir zaman akan banyak muncul perkara-perkara aneh yang mempengaruhi keimanan tauhid seseorang muslim. Banyak kita saksikan di mana ketika seorang melihat sesuatu yang aneh, manusia langsung mengkeramatkan dan ngalap berkah pada suatu tersebut, pada sesuatu tersebut. Padahal itu adalah merupakan kesyirikan yang nyata. Kebanyakan yang terjerumus ke dalam pengutusan benda binatang yang aneh adalah orang yang dangkal pemaham tauhidnya. Akan muncul hewan dan benda keras yang bisa berbicara dengan dengan manusia akan terjadi berbagai kejadian aneh pada bumi dan benda-benda langit seperti keanehan bukit yang bergerak atau bukit yang pindah keluarnya hewan dari bumi yang dapat bicara seperti manusia terbitnya matahari dari barat bumi mengeluarkan api dan lumpur panas serta berbagai peristiwa lainnya binatang yang berbicara kepada manusia dalam hadis disebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Tirmizi disebutkan oleh Rasulullah SAW Walladhi nafsi biyadihi la taqumu sa'ah zat yang jiwaku berada di tangannya demi zat yang jiwaku berada di tangannya tidak akan terjadi hari kiamat hatta takallam siba tukallimu siba al ins sampai binatang bisa bicara kepada manusia saya kira kalau orang nggak punya iman itu langsung ngaku wah ini pasti apa namanya jelmaan dari kiai ini gitu ya langsung di, dikultuskan di apa gitu ya nah. di masa Rasulullah banyak kejadian kan pohon yang jalan ketika Rasul mau buang air nggak ada yang bisa nutupi beliau. Pohon itu di jalan, dua pohon jalan. Itu nggak pernah sahabat-sahabat nebang tuh pohon, dibagi-bagi rantengnya untuk pelaris, nggak ada. Daunnya ditumbuk, dijadikan obat, nggak ada juga. Di masa Rasulullah juga ada pohon korma yang nangis. Waktu jadikan sendar waktu khutbah Rasulullah Itu nggak pernah sahabat yang punya akidah yang benar. Nggak pernah itu bagi-bagi pohon korma itu ini bisa nih untuk obat, untuk pelaris segala macam. Nggak pernah. Ini gara-gara apa terjadi? Adalah gara dangkalnya akidah. Antum lihat betapa ribuan orang korban batu penari. Lihat nggak antum? Datang ke sana perubahan ini ini ini surya berdesa-desa kan hampir juga jatuh korban. Tapi kalau penari yang sakit di mana? Dibawa ke puskesmas. Maka inilah fungsinya antum sebagai dokter mesti belajar akidah benar. Sehingga antum dapat menyelamatkan umat ini dari perbuatan perbuatan-perbuatan yang merugikan iman dan akidah mereka dan juga dunia mereka. Dukun itu kan mempermainkan harta. Dukun itu punya jin, kalau diganggu orang itu orang berobat ke jin, eh, berobat ke dukun. Nah, jin itu disuruh oleh dukunnya berhenti ganggu orang itu. Nah, kalau antum punya akidah yang benar dan itu peluang besar bagi antum untuk mendakwahi saudara-saudara kita yang lemah imannya. Ketika kita berobat, Bu, bagaimana sholat nak? Bu, kenapa orangnya ditutup? Kita Bu mengobati orang ditanya, ya, ini obat pakai dukun, sering ke dukun atau bagaimana? Jadi kita bisa menasihatinya. Kalau antum nggak punya akidah, tentu nggak bisa memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Yang amat penting kiranya antum untuk apa namanya? Untuk belajar akidah. Kemudian uh, hadis lain disebutkan sampai binatang bicara kepada manusia hatta tukan muril uzbatu sauti. Bahkan nanti di akhir zaman itu ujung tongkat bicara kepada orang yang bawanya. Ujung tongkat bicara kepada orang bawanya. Wasirku eh, na'lihi tukhbihu uh, eh, dan juga apa namanya tali sendal pun akan berbicara kepada manusia. Itu cara di akhir zaman. Ya. Antum percaya atau tidak percaya, itu akan datang. Ya. Dan ini sudah pernah di sama Rasulullah SAW, batu yang berbicara, khususnya atau pohon, eh, atau apa namanya, yang eh, binatang bicara. Kemudian juga pahanya akan menceritakan kepadanya apa yang sedang dilakukan oleh keluarganya ketika dia keluar rumah. Ini banyak aneh-aneh nanti akan datang. Ya, yang paling aneh nanti adalah petaka yang terakhir itu Dajjal yang akan kita bahas. Ya. Kemudian hadis-hadis ini banyak disebutkan Rasulullah SAW. Ya. Tidaklah seorang kalian nanti uh, keluar, uh, tidaklah terjadinya hari kiamat sampai seorang kalian keluar dari rumahnya. Fayukhbirhu na'luhu au sautuhu au asahu bima hadatsa bima ahdatsa alhu ba'dahu. Tidaklah salah seorang kalian keluar dari rumahnya nanti di, di akhir zaman sehingga diberitahu oleh sendalnya atau tongkatnya atau apa namanya uh, apa namanya ini uh, pahanya apa yang sedang dilakukan oleh keluarganya di belakangnya. Coba bayangkan, ajaib-ajaib yang akan banyak aneh Keanehan-keanehan di akhir zaman. Dan sekarang banyak sekali yang aneh-aneh antum lihat ya. Antum Anda sebetulnya sudah turunkan dari Google gitu macam-macam bentuk yang aneh dari binatang, pohon. Antum pernah lihat enggak pohon pisang tumbuh eh, atau satu pohon menumbuhkan sekian buah banyaknya? Ya kan? Mungkin dengan olah manusia atau apa saja, ada duriannya, ada pisangnya, ada mangganya satu pohon. Kemudian juga ada binatang dengan bentuk yang aneh-aneh. Ya kan? Ada binatang yang berkepala anjing atau berkepala kucing pada anjing itu. Macam-macam, banyak aneh. Di akhir zaman akan banyak aneh. Baik dari manusia pun dari binatang pun akan banyak yang aneh. Ya. Maka itu salah satu ciri hari kiamat. Ini kisah yang sangat sangat terharu sekali dan pernah terjadi dan akan terjadi lagi nanti disebutkan oleh Rasulullah SAW yaitu eh, ja azibun ila ra'ir ghanam. Seekor serigala mendatangi pengembala kambing. akhadha min hasyatan. Dia ambil satu ekor kambing, lalu pengembala ini mengejarnya. Sampai dia dapati itu serigala, hampir sampai sempat, ditinggal oleh serigala itu kambing dan kambing itu uh, serigala itu naik kepada suatu bukit, lalu dia bicara sambil jongkok serigala itu bicara. Jadi Kapakola amatta ila rizki razaqanillahu azza wajal wa tazatuhu minni. Kata serigala ini, kenapa kamu masih merebut rezeki yang sudah Allah berikan kepada saya? Ya, kata serigala. Lalu orang ini ngomong, "Wah, baru seumur hidup saya lihat serigala ngomong seperti ngomongnya manusia." Dijawab oleh serigala ini, di sana ada yang lebih heran lagi katanya, yaitu seorang nabi maksudnya Rasulullah SAW bayi anak Latin yang ada di Madinah memberitahu kepada manusia apa yang tentang berita-berita langit. Nah, kemudian kata laki-laki ini melihat eh, kata pengembala, "Tallahi, ini in itu kal yom dhi'ban yatakallam." Kata orang pengembala ini, "Belum selamanya belum pernah saya lihat yaitu serigala bicara seperti hari ini." Qala azibu Ajamin hada hadha rajul fi nakhla fi nakhlaini atau fi nakhlat baina harataini yukhbirukum bima madha wa bima huwa kain ba'dakum. Ini menceritakan tentang uh, cerita di masa Rasulullah SAW dan ini juga akan terjadi di akhir zaman nanti di mana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an wa idza al qawlu alaihim akhrajna lahum dabatan minal ard. Surah An-Naml ayat 82 bagi yang ingin melihat nanti apabila sudah datang keputusan kata Allah SWT kami keluarkan kepada mereka seorang seekor binatang dari bumi tukallimuhum bicara kepada manusia. Anannasa kanu bi ayatina la yuqinun. Kata dalam hadis sebutkan binatang ini akan menyebutkan kamu ini orang kafir, ini orang munafik. Bicara kepada manusia binatang ini. Ini ayat Al-Qur'an menyebutkan di akhir zaman akan datang keanehan-keanehan di antaranya yang paling dahsyat itu adalah keluar ekor binatang dari bumi bicara kepada manusia. Itu petaka yang keenam, petaka yang ketujuh. Terus lihat seterusnya. Ini petaka yang ketujuh Dajjal. Ini perkara yang sangat mendahsyat di mana Dajjal ini adalah petaka yang sangat dahsyat dalam sepanjang umur bumi ini. Petaka muncul dari adalah petaka yang paling besar dan dahsyat dalam sepanjang masa. Saat kemunculan Dajjal yang akan banyak menjadi pengikutnya adalah orang-orang yang tidak punya tauhid. Kenapa? Karena Dajjal itu punya petaka-petaka luar biasa. Disuruh orang dia katakan kepada seseorang, mau kamu beriman dengan saya? Saya mau mengakui saya sebagai Tuhan, saya hidupkan orang tuamu. Disebutkan dalam hadis. Lalu dihidupkan orang tuanya oleh dia. Lalu orang percaya. Lalu di, saya inilah Tuhanmu. Padahal pada Dajjal itu sendiri banyak bukti bahwa dia bukan Tuhan. Disuruh langit hujan, turun hujan. Disuruh bumi menumbuhkan tumbuhan, tumbuh tumbuh tumbuhan. Lewat sebuah kabilah dia suruh binatang-binatang ternaknya melahirkan keturunan yang banyak, banyak binatang ternaknya. Begitu fitnah luar biasa. Bagaimana kalau seandainya datang dan jatuh sekarang? Siapa yang akan menjadi pengikutnya? Adalah orang tidak bertauhid. Karena dia memiliki kemampuan yang memang ujian di Allah izinkan kepada dia. Ya, dia belajar di Mekah ini selama 40 hari, satu harinya uh, selama setahun, kemudian sebulan, kemudian seminggu, kemudian seperti hari biasa. Kemudian dia tidak masuk Makkah dan Madinah dan banyak sekali sifat-sifat dajjal ini yang yang itu membuat orang tergiur gitu. Kata Rasulullah pertama dia ngaku sebagai nabi. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah tidak ada lagi nabi setelahku. Kemudian dia datang lagi sebagai apa? Dia ngaku sebagai Tuhan. Padahal Najal itu apa sifatnya? Matanya ini adalah buta satu kan? Buta satu, celek dia. Kalau seandainya Tuhan, pasti dirinya lebih dahulu disembuhkan. Tapi orang yang tidak beriman, antum lihat sekarang ini, ada orang datang ke dukun, tolong deh, Beri saya ajimat, ya kan? Gak sakit ini sakit itu. Tolong beri saya uh, ajimat bisa terpilih jadi caleg. Loh, kalau seandainya bisa jadi caleg lebih mending dia jadi caleg duluan. Ngapain ngasih jimat sama sampean, ya kan? Kasih saya jimat bisa pelaris. Kalau dia punya pelaris, mendingan dia jualan bekas supermarket dia. Ini ngalang utang terus. Ini kebodohan pada manusia. Dan itulah ketika Dajjal datang, Bersamaan dengan itu, Dazal itu dada kebodohan pada dirinya, kelihatan mata ini aja rusak, ngaku jadi Tuhan. Lah kalau orang nggak beriman, lah percaya dia. Buktinya Said Baba kemarin betapa banyak orang percaya itu Dajjal. Betul nggak? Alhamdulillah Said Baba udah mati ya. Coba antum lihat, bodohnya manusia itu karena tidak punya tauhid. Kalau dia Tuhan, pastilah dia tubuhnya lebih dahulu disembuhkan oleh dia. Ini Tuhan matanya aja nggak bisa menyembuhkan. Nah, itulah bukti-bukti. Di antara keningnya ada tulisan kafir. Jelas dibaca oleh orang beriman, orang bertauhid. Itu jelas sekali. Tapi sudah jelas tulisan kafir, maki pecah itu Tuhan. Banyak orang jadi pengikutnya. Ini fitnah berat sekali. Ini fitnah paling besar. Sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah yaitu uh, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad dajjal. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Tidak antara ini antara penciptaan Adam dan sampai hari kiamat itu yaitu tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Itu banyak orang jadi pengikutnya. Dia ngaku Tuhan banyak orang percaya. Coba antum bayangkan. Ini kenapa? Karena Dajjal memiliki banyak fitnah, mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menghidupkan orang yang sudah mati, ia mengaku sebagai nabi, selanjutnya mengaku sebagai Tuhan. Nah, di mana orang itu bisa percaya? Karena dia tidak punya iman. Tidak mengerti tentang tauhid. Langsung percaya Dajjal sebagai Tuhannya. Nah, maka itulah pentingnya kita yaitu belajar tauhid ini di antara jawaban tentang syubhat ini dikatakan Rasulullah SAW, wa'lamu annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan pernah melihat Tuhanmu sampai kalian meninggal. Ini saja kalau orang beriman belajar tauhid dia tahu. Masa Tuhan ada di, dilihat di dunia? Kata Rasulullah Tuhan tidak akan bisa dilihat di dunia. Kok sekarang banyak orang ngaku Tuhan orang kata. Antum tahu nggak di Indonesia ini banyak sekali aliran. 400 aliran menurut sebuah penelitian, yang masih akses itu 200. Jadi kalau dulu Indonesia itu subur tanam-tanaman, hari ini Indonesia subur aliran sesat. Antum pernah nggak di Cirebon Tuhan punya surga di rumahnya, yang Tuhan sekarang ditahan? Tuhan yang ngaku Cirebon, eh, Tuhan orang Cirebon yang ngaku Tuhan itu, dia punya bidadari, rumah besar, orang kaya, itu telanjang semua pengikut di rumah itu. Katanya saya sudah di surga. Itu ada pengikutnya. Lia Aminuddin Edan, sudah namanya Edan juga ada orang ikut. Gimana itu? Banyak orang-orang bodoh sekarang ini yang jadi banyak pengikutnya. Di mana masalahnya? Karena itu umat tidak dididik dengan tauhid akidah yang benar. Ini musibahnya maka oleh itu urgensi sekali kita belajar tauhid, biar kita selamat dari bentuk petaka-petaka yang begitu banyak yang hanya baru kita bisa bongkar hanya tujuh itu sebagian besar sebagian saja yang anak sebut kepada antum petaka ini jadi solusinya ya itu tadi urgensi kita belajar tauhid karena tauhid itu bukan hanya uh, apa yang berhak belajar itu orang yang akan jadi dai tidak tapi setiap muslim tauhid ini adalah sebagai yang akan mengendalikannya ya ketika dia mau bermaksiat. Imannya kepada Allah bukan hanya sekedar iman lafaz dengan lisan saja. Iman kepada malaikat bukan hanya sekedar iman lafaz dengan lisan saja. Tapi dia benar tahu ada malaikat kiri kanan yang selalu mengawasinya, lebih detail daripada CCTV. Sekarang ini orang lebih takut dari CCTV, lebih takut kepada CCTV daripada malaikat ada kiri kanan kan? Lebih takut CCTV daripada Allah yang melihat dimanapun dia ada. Kenapa itu ada? Imannya kepada Allah itu belum. Tauhidnya kepada Allah itu belum mencapai hal yang betul pengaruh pada akhlaknya. Maka oleh sebab itu banyak sekali hadis mengkaitkan antara tindak tanduk dengan iman. Contohnya apa? Maka yu'minu yomil akhir falyakul khair wal yasmut. Orang yang beriman dengan Allah dari akhir. Itu kan orang bertauhid maksudnya. Orang yang bertauhid itu hendak dia ucapkan kalimat yang baik atau lebih baik diam. Ini luar biasa penjabarannya ini. Memberi informasi kalau tidak ada manfaat jangan. Bercerita nggak ada manfaatnya nggak perlu. Kalau tidak kata-kata itu baik untuk akhirat dunianya, lebih baik diam. Artinya dia nggak banyak ngomong, tidak mencupat, tidak mencaci, tidak maki, tidak menjelekkan orang, tidak bergunjing, banyak sekali. Maka ini di mana fungsinya iman? Contoh lain, Rasul mengkait antara akidah iman dengan akhlak. Rasul kita sebutkan, "Maka nubuwwahil akhir falayuzi yu'zi Hendalah orang beriman dengan Allah dari akhir, dia tidak akan mengganggu tetangganya. Di mana dia lahir ini? Orang yang bertauhid dengan Allah. Dia tak mengganggu tetangganya karena takut kepada Allah SWT, takut kepada hari akhirat. Akan dibalas sekecil apapun kejahatannya. Demikian pula dia akan menerima balasan jika kebaikan itu sekecil apapun kebaikan dia lakukan. Maka oleh sebelum itu, memang tepat sekali judul yang untuk pilih pada hari ini yaitu urgensi tauhid dalam menghadapi malapetaka di akhir zaman. Penting kita belajar tauhid itu. Maka oleh sebab itu, lebih baik antum mengadakan pelatihan-pelatihan, pelatihan-pelatihan kajian tauhid. Iman kepada Allah itu mencakup apa saja. Bagaimana menerapkan iman kepada Allah dalam sikap dan ibadah kita. Kita belum mampu seperti itu. Kita baru hanya ngapal lukun berapa? enam, Itu aja. Tapi aplikasi dalam sikap kita, semangat kita bekerja, bergaul kita, itu belum diwarnai oleh iman ini gitu. Kenapa? Karena sebatas iman itu hanya tipis begitu pelajaran sebegitu saja. Rukun iman enam Iman pada Allah sudah selesai, iman pada Rasul hafal yang enam selesai. Tapi bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan, tindak tanduk perilaku kita seharian, dalam belajar kita, dalam mengajar kita, sebagai profesi apapun kita, di mana mengaplikasikan iman ini di situ. Ini belum sampai titik itu. Kalau orang sudah sampai pada titik itu dikatakan Rasulullah SAW antakbudallah ka'annaka kata fa illam takun tarahu fa Orang yang tinggi imannya itu dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau belum sampai dia yakin saat beribadah Allah sedang dilihat Allah. Nah, Seandainya kita betul iman yang bagus, kita selalu dilihat Allah. Saya yakin korupsi, prostitusi, apapun bentuknya namanya, ma apapun saja maksiat-maksiat yang kita lakukan, saya kira kita saat tahu dilihat Allah malu kita. Dilihat oleh malaikat kiri kanan malu kita. Dan ini yang belum terrealisasi. Tapi perasaan seperti itu tidak akan timbul dengan cepat dan mudah kecuali sudah dilengkapi dengan ilmu mempelajari ilmu tauhid itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab itu yang dapat kita bahas dengan seperti Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri yang menyampaikannya dan juga bagi para pendengar mahasiswa semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf saya kekurangan. Kita kembali kepada protokol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya pernah mengikuti sebuah training dai di Jakarta Timur. Kemudian ada seorang dosen yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk menanggulangi malapetaka yang ada di Indonesia khususnya katanya sebenarnya sudah lengkap. Jadi dalam bidang akidah sudah ada seperti salafi yang menangani. Kemudian di parlemen sudah ada uh, seperti Ikhwanul Muslimin. Kemudian juga uh, di masyarakat sudah ada organisasi-organisasi yang lain. Cuma tinggal satu yang belum ada, yaitu rumah besarnya Khilafah Islamiyah gitu Ustaz. Gimana tanggapannya Ustaz? Bismillah, antum kalau mau membahas masalah khilafah silakan baca tulisan Ana yaitu ISIS ditinjau dari sisi akidah Islamiyah. Ada di web Ana zikro.com. Itu saya bahas apa hakikat di sebuah khilafah, bagaimana sebuah khilafah itu berdiri, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana ketentuan-ketentuannya. Ya. Secara global saya akan jelaskan di sini. Tapi kalau yang lebih puas nanti yang lebih rinci lagi lihat di tulisan saya itu ISIS ditinjau dari sisi akidah Islamnya. Khilafah. Khilafah dalam definisinya disebutkan oleh Mawardi dan lainnya adalah itu tujuannya adalah untuk menjaga rakyat dan agama. Khilafah dalam artian umat Islam dipimpin oleh satu pemimpin di seluruh dunia dipimpin oleh satu pemimpin ini hanya berlaku selama 30 tahun setelah itu terjadi kerajaan-kerajaan. Hadis Rasulullah menyebutkan khilafah nubuwah salah sunnah summal muluk dalam riwayat sumatullah mulka lima yasha. Kata Rasulullah SAW, khilafah yang berbentuk pemimpin yang bentuk pengertian seperti ini yaitu satu pemimpin untuk semua umat Islam itu hanya selama 30 tahun. Kemudian akan terjadi kerajaan-kerajaan kata Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu ulama kita mengatakan awal raja di dalam Islam itu adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu di masa akhir-akhir khilafah Umayyah terjadi pembagian kekuasaan yaitu pembesar Abbasiyah. Setelah Umayyah jatuh, kekuasaan yang dipegang oleh Abbasiyah. Saat itu di Andalus ada kekuasaan kecil Abdurrahman Wakil di sana, itu ada Umayyah. Sudah mulai terpecah dan turun terpecah dan terpecah. Dan di masa mereka hidup ulama-ulama yang jauh lebih berkompeten dari kita, jauh lebih berilmu, di antara mereka pemimpin-pemimpin juga lebih banyak lebih ikhlas. Mereka tidak pernah berpikir untuk menyatukan hal itu. Kenapa? Karena ini sudah sunan kauninya. Sunan kaunia. Hanya datang nanti pemimpin di akhir zaman, yaitu salah satu yang keluarnya Mahdi yang belum yang tidak kita bahas. Mahdi di akhir zaman dari keturunan Rasulullah SAW dari keturunan Hasan bukan keturunan Husain karena mana dikatakan orang Syiah itu yang adalah khilafah yang terakhir pun di masa masa-masa yang sudah banyak khilafan ini, Rasul SAW memberikan konsep pada kita. Apabila sebuah imam dibaiat, kemudian ada yang lain datang, itu yang datang itu boleh dibunuh. Tidak boleh dilancur, tidak boleh mengganggu kekuasaan yang sudah berjalan. Oleh sebab itu, terjadilah kekuasaan terbagi-bagi yang itu dialami oleh banyak ulama-ulama. Karena itu sunan kauniyah. Tidak akan mungkin lagi hal itu untuk dicapai kecuali memang kehendak Allah saja. Usaha-usaha manusia itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hanya di akhir zaman itu akan terjadi. Dan saya kupas dari dalil yang lain di situ. Imam Nawawi mengomentari hadis itu dengan makna yang saya jelaskan tadi. Dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan hal itu. Mengomentari hadis itu. Ya, dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi. Dan juga juga Mubarak uh, dalam kitab beliau Sahih Muslim, eh, Sunan Bidawud menjelaskan hal yang sama. Banyak ulama memahami seperti itu. Tapi ada yang memiliki khilafah. Dan pada hari ini dia punya khilafah. Sudah punya khalifah malah pada hari ini. Ini saya katakan ini suatu keanehan. Khalifah itu hidup di negara Islam, memimpin umat yang jelas. Ada tutorialnya, ada negaranya, ada baitul malnya, ada rakyat yang jelas. Kok sekarang ada yang ngaku khalifah? Dan itu saya bahas tentang ISIS itu bagaimana dia, di mana penyimpangan-penyimpangan di sisi akidahnya. Saya bahas, di antaranya ada ini. Ada sekarang ada suatu uh, ormas yang telah mengatakan punya khalifah sendiri. Yang mengaku punya khalifah ini bukan awal pertama adalah ISIS. Mulai dari Khawaris, kemudian banyak kelompok-kelompok, mereka dari awal sudah punya khalifah, menyebut pemimpinan pimpin mereka itu khalifah. Sudah awal, bukannya Khalif al-Baghdadi ISIS pertama, tidak. Itu saya kupas juga, siapa saja menjadi khalifah dan seterusnya. Di dalam makalah saya tersebut. Intinya, kalau dia khalifah, di mana dia istananya? Apa dia mengurus rakyatnya? Enggak. Ini ada orang sekarang sebagai khalifah, rakyatnya mencari di negara orang lain. Saya pernah dikabari sebuah diskusi seorang ustadz dengan orang yang mengaku punya khalifah ini. Dia datang pada seorang ustadz ini, ustadz, dia komentarlah wajibnya khilafah dan seterusnya. terusnya Tanya oleh ustadz bapak kesini pakai KTP apa? KTP Indonesia. Loh, kok bapak KTP Indonesia? Katanya bapaknya khilafah, ya punya KTP sendiri. Punya presiden sendiri, punya menteri sendiri, jangan pakai KTP Indonesia. Bapak cabut dulu KTP-nya, kemudian baru resmi buat negara sendiri. Ini keanehan. Bagaimana seorang khalifah ngaku dia nggak punya menteri, nggak punya baitul mal, nggak punya wilayah dan terusnya. Atas apa-apa dia dibayar. Ini khilafah-khilafah apa namanya? Ini sama lah khalifah-khalifah kajian-kajian sufi iya. Sufi itu kan juga membayar guru-gurunya. Menganggap khalifah-khalifah juga guru-gurunya sebagian. Yang saya maksud ini sebagian sufi ya. Begitu. Jadi tidak mungkin kok orang ngaku khilafah hidup di Indonesia, khalifahnya hidup di Australia umpamanya. Kok khalifah hidupnya di negara kafir? Khilafah yang punya wilayah sendiri. Itu malah lebih logis apa yang dikatakan ISIS daripada dikatakan oleh kelompok ini. ISIS itu ngaku-ngaku khilafah ya dia punya wilayah yang memang sudah memang dalam sengketa ya gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Ini ada orang punya khilafah Baik, rakyatnya bayangan, wilayahnya bayangan, Baitul bayangan, pasukan tentaranya bayangan, semua nggak ada. Syarat berdiri sebuah negara sah itu adalah pemimpinnya jelas, istananya jelas. Kalau orang mau melakukan perjanjian jelas, mau datang kemana. Ya kan gitu. Rakyatnya jelas. Kemudian pemerintahnya yang jelas. Pusat pemerintahan jelas, ada biaya yang jelas, punya pasukan yang jelas. Ini rakyatnya sekarang dijotos oleh begal, umpamanya begal jotosnya Khalifahnya tangan-tangan aja nggak bisa mendirikan hukum apa-apa terhadap khalifah. Maka saya katakan ini khilafah apa bentuk seperti ini? Belum pernah dalam sejarah Islam orang aku khilafah, rayanya dihidup di negara orang lain. Ya, dimaaf kalau ada yang mungkin uh, termasuk dalam kelompok ini saya mau bicara, saya tidak paham seperti itu ada. Nggak ada khilafah dalam Islam seperti ini nggak ada. Mendingan dia punya satu RT, dia punya satu pulau ngaku khilafah masih makul. Daripada dia hidup negara orang lain, ngaku sebagai khalifah malah. Khilafah apa dia? Ini namanya lelucon menurut saya. Inilah gara-gara tidak pahamnya. Ya. Karena kondisi di akhir zaman beda dengan kondisi di awal zaman. Makanya Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW, layak di zaman illa syarun qablah. Tidak akan datang sebuah zaman kecuali lebih buruk dari zaman sebelumnya. Jadi ya, untuk jelas masalah bagi yang lebih puas nanti boleh boleh baca dari tulisan saya yang itu toro, apa uh, ISIS ditunjuk dari sisi akidah Islamia atau sisi pandangan alusuna di, di di apa di web saya pribadi yaitu dikro.com bisa diambil di sana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas waktunya. Pertanyaannya Ustadz, seperti apakah tauhid di zaman Rasulullah itu sehingga mampu menanamkan keesaan Allah kepada Bilal seorang budak mampu menentang tuannya demi demi Allah. Yang kedua, dari banyaknya firqah di Indonesia itu atau organisasi, menurut Ustadz itu firqah yang mana yang tauhidnya paling benar sehingga kita itu lebih mudah dalam mengikutinya karena setiap organisasi itu sama-sama memakai uh, Al-Quran dan hadis dan intinya ujung-ujungnya juga memperbesarkan organisasinya sendiri seperti itu Ustaz. Karena mempelajari tauhid itu memang mudah, tapi menanamkan tauhid itu yang sulit. Sehingga alangkah baiknya juga kajian ini dilanjutkan dengan kajian tauhid seperti itu. Syukron. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan tauhid kepada umatnya itu Pertama ditekankan masalah iman kepada Allah dan hari akhir. Maka antum lihat banyak sekali ayat muhammad yuminuna billahi wa akhir, yuminuna billahi wa akhir. Maka tadi sudah kita sebutkan tentang ayat yang pertama-pertama turun awal-awal di masa Mekah disebutkan oleh Aisyah tadi adalah ayat bicara tentang surga dan neraka. Jadi dibenahi dulu kebesaran Allah dalam dirinya. Dia merasa dia makhluk yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perintah perintah Allah itu bukanlah beban kepadanya, tapi adalah itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Maknanya apa? Semua perintah yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah untuk mendapat rahmat kembalinya kepada kita. Allah mengharapkan sesuatu bukan untuk eh, karena Allah kikir kepada kita tidak. Allah melarang kita sesuatu bukan karena Allah tidak senang eh, apa namanya ingin menyempitkan ruang gerak kita, ingin mengungkung kita, tidak. Tapi semuanya untuk kebaikan kita. Ketika sahabat diberikan wejangan oleh Rasulullah SAW tentang tauhid itu, bagaimana Allah itu maha besar, maha pemberi rizki, maka mereka ketika memohon rizki minta kepada Allah, Allah itu adalah maha penyayang. Mereka betul-betul hanya lebih minta kepada Allah yang lebih sayang daripada minta kepada makhluk seperti siapapun saja dia makhluknya. Ya kan? Allah ah, mereka paham Allah itu adalah Ghafur, Tawab. Mereka adalah orang yang suka bertobat dan juga suka memaafkan. Allah saja yang menghidupkan manusia beri rezeki dan semuanya milik Allah. Kalau hambanya berdosa, justru memaafkan. Kenapa saya kok berat memaafkan orang lain? Saya ini siapa? Jadi aplikasi ini yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada sahabat sehingga sahabat betul-betul hidupnya itu adalah sebenarnya diinginkan oleh Allah SWT wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Sehingga ketika dia senyum, motivasinya bukan karena ingin dibalas senyum. Karena ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berinfak bukan karena nanti satu hari ketika dia butuh ada orang yang memberi dia tidak. Sekarang orang beribadah apa? Motivasinya seluruh dunia. Salat tahajud ingin sembuh dari penyakit, ingin disehatkan badannya, puasa ingin sehat badannya. Kalau nanti berinfak suatu kesulitan juga Allah mudahkan urusannya. Itu selalu bayangannya dunia semua. Tapi beda ketika sahabat ditancapkan iman yang kuat itu, ya, hari akhirat itu yang lebih utama bagi mereka. Bahkan mereka ada sebagian sahabat atau bagian salaf itu mendapat karomah-karomah di dunia ini, dia takut. Jangan semua amalannya sudah dibalas di dunia ini. Nanti di akhir dia terima, tidak terima apa-apa. Demikian mereka, bukan bangga dengan karomah mereka. Justru mereka khawatir, jangan-jangan karomah ini adalah sudah dipotong amalan solehnya di dunia, nanti di akhirnya nggak dapat. Demikian mereka ikhlas dengan badan Berinfak, motivasinya ikhlas kepada Allah. Nah ini pendidikan akidah ini yang memang penting, atau itu perlu penting. Ketika dia hidup itu betul-betul tujuannya bukan karena ingin sejahtera duniawinya saja. Karena itu pasti sudah sudah ditentukan Allah. Maka kan masalah rezeki sudah sudah, nggak perlu kita banyak mikir sudah sudah ditentukan Allah Subhanahu Kita hanya tinggal berusaha. Tidak perlu pula usaha ini melebihi daripada batas kemanusiaan kita. Gitu. Kemudian eh, masalah kelompok mana yang paling benar tauhidnya. Kita tidak bisa menghukum kelompok. Kita hanya bisa mencarikan format yang terbaik. Semua kelompok apapun saja, di tengah-tengah mereka itu pun ada perselisihan, tengah mereka itu ada orang baik juga ada orang ya jalan. Maka jangan kita mengukur sebuah kelompok dengan tindakan tindakan apa? person. Ya kan? Jangan tindakan per person. Tapi kita hanya tidak mengatakan kelompok ini kelompok itu karena kalau kita akan ini lebih baik tauhidnya daripada ini akan terjadi pro kontra. Yang lebih baik itu ini bagaimana? Tauhidnya Rasulullah dan para sahabat. Itulah yang kita ajarkan. Meskipun kita mungkin belum mampu untuk mencapai tingkat itu. Itu yang tidak idealnya, itu yang kita cari. Itu yang kita inginkan. Baik NU, Muhammadiyah, Salafi, Wahabi, siapapun. Ini yang kita katakan. Ini yang kita tarik. Semua kita mari belajar. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Tapi kita mencari keidealan, semuanya Rasulullah dan para sahabat untuk mencapai. Kita coba bersama sama ke sana. Itu yang selalu kita katakan. Kita tidak mau memponis ini lebih baik itu lebih baik karena akan terjadi semacam dikotomi dan terjadi perbedaan-perbedaan dan juga memahami yang salah. Oh berarti kelompok ini adalah sesat. Sehingga dipelintir-pelintir keterangan itu. Dan ini saya pengalaman seperti itu. Ketika dijadi kejelasan, maksud kita bukan menendakan kelompok lain. Justru kadang-kadang orang justru memanfaatkan itu untuk mencari suasana, untuk apa? Membuat suasana gaduh gitu. Maka kita tidak katakan. Banyak di Muhammadiyah juga banyak orang bertauhid benar, di NU juga banyak orang bertauhid benar, di Salafi juga ada yang bertauhid benar, semacam. Mari kita belajar kepada orang yang betul-betul memahami tauhid. Itu aja. Kita ajak ke situ. Maka kita tidak ponis ini, tidak ponis itu. Ya. Karena akan bisa saja, oh kalau benar tauhidnya kok begitu akhlaknya? Kan bisa saja orang mengatakan. Nah, oleh sebab itu kita hanya berusaha menyampaikan yang ideal kepada masyarakat dan mari kita bersama kepada ideal ini tidak menuju kepada suatu kelompok tertentu atau person tertentu. Karena selama orang itu masih hidup, itu adalah manusia yang dia punya celah untuk kesalahan. Yang telah selamat dari kesalahan yang diponis oleh Allah masuk surga itu Rasulullah dan para sahabat. Maka itu yang sudah jelas selamat tauhid mereka, itulah jadul harus kita jadikan model kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begini. Suka tidak suka bukan diukur daripada keinginan manusia. Yang tidak suka ini sesuai nggak tuntunan syar'i. Kalau benci dan cinta itu dasarnya pada agama, itu benar. Gitu. Ya. Nah, pemimpin-pemimpin yang jelas membela Islam lalu tidak suka ya rakyatnya, berarti ya rakyat yang tidak benar. Gitu. Bukan pemimpin yang salah. Bukan pemimpin yang salah. Ukurannya dari sisi syar'i. Syari. Maka yang menjadi ukuran kita adalah agama. Kalau dia benci karena Allah dan benci karena uh, cinta karena Allah juga, itu yang menjadi landasan kita. Nah, yang menjadi patokan ukuran yang membenci itu orang-orang berilmu atau orang tidak berilmu. Atau orang-orang yang memang punya tujuan lain karena bukan dari kelompok dia atau mungkin mengecewakan dia. Permasalahan-permasalahan lain mungkin. Tidak diangkat jadi menteri, tidak angkat jadi ini, lalu dia tidak senang bisa saja. Motivasi membencinya itu apa? Gitu. Kalau motivasi membencinya karena pemimpinnya membela Islam, jelas itu keliru. Kalau motivasi membenci pemimpin itu adalah karena tidak diangkat, dipilih dia jadi tim sukses, tidak dipilih jadi apa namanya, jadi ikut jadi ikutlah dalam tim ya, yang berkuasa gitu, tidak mendapat jabatan kedudukan, itu jelas sudah keliru dia. Ya. Tetapi yang namanya pemimpin punya dilema. Tidak akan bisa memuaskan semua hawa nafsu apa nama rakyatnya gitu. Selalulah bertindak sesuai dengan al-ahbal muhim, mencari yang prioritas, yang lebih banyak kebutuhan masyarakat apa, yang lebih penting lebih dahulu apa ditangani. Nah, kalau pemimpin yang tidak diberi cahaya oleh Allah SWT, dia biasanya dalam memimpin negaranya galau saja. Kalau dia nggak dekat kepada Allah SWT. Memang masalah negara ini banyak, tapi dia tidak mau tidak bisa memutuskan mana yang lebih tepat. Padahal dalam masalah negara ini masalah banyak, kita lihat dulu mana yang lebih parah gitu. Ibarat umpamanya seorang penyak, orang nih berobat ke dokter banyak penyakit. Ada kanker, ada bisul, ada juga apa sariawan gitu ya. Kalau seorang dokter yang bijak tidak akan mungkin dia obat itu dulu apa sariawannya. Dia berpikir sariawannya dulu lah biar informasi lebih ngomong sama dia lancar gitu ya nanti kanker yang diobat. Begitu. Begitu nggak? Kalau ada pusat begitu gimana? Sarawannya dulu, biar bisa ngomong, biar nggak saya nggak paham ngomongannya gitu. <laughs> kan orang setiap mau tinggal punya saja alasan, tapi alasan benar apa tidak? Mesti seorang punya akal yang perlu diobat ilmu penyakit yang sangat berbahaya gitu loh. Bukan bisunya dulu yang dikorek-korek tuh teriak-teriak dia, ah kamu nggak bisa operasi, nggak bisa obat sama saya gitu. Baru bisul saya obati, apalagi kanker kamu gitu ya. Nggak benar begitu. Tapi dia mesti melihat persoalan bangsa ini mana yang paling utama itu apa. Yang paling utama di bangsa kita sekarang ini, ya sebelum ekonomi adalah pendidikan dan keamanan. Pendidikan dan keamanan. Ini yang penting sekarang ini bangsa ini. Bukan masalah ekonomi. Bangsa kita ini butuh ini sekarang. Pendidikan kita tidak lagi melahirkan orang-orang yang jujur dan amanah. Kenapa? Yaitu tadi persoalannya kita tidak kembali pada sistem pendidikan yang ditanamkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ini keamanan dan pendidikan. Maka salah satu musuh untuk membuat negara kita ini tidak maju adalah membuat sistem ekonomi, membuat sistem politik agar negara kita selalu gaduh tidak mampu maju ke depan. Sibuk persoalan rumah tangga terus. Kita gaduh terus. Antar partai politik, antar parlemen yang parlemen, antar lembaga negara. yang Terus ribut terus. Gak ada program yang jalan. Saya melihat bangsa kita ini yang sekarang sangat-sangat penting ditangani dua ini. Pertama adalah pendidikan, kedua keamanan. Karena kalau keamanan terganggu, pendidikan gak bisa jalan. Keduanya penting sekali. Baru kalau kondisi aman, pendidikan baik, disinilah akan lahir orang-orang yang bisa mencarikan solusi-solusi yang berikutnya. Apapun solusi yang mau kita bicarakan, kalau keamanan tidak ada, tidak akan bisa. Intinya di sini, wallahu a'lam bishawab. Terorisme menyimpangnya dari mana? Mereka punya tujuan baik, mengingkari kemungkaran. Kita tidak pungkiri, dalam makalah saya, kenapa terorisme dikecam, boleh juga dibaca nanti di situ. Saya sebutkan apa sih sebab-sebab munculnya. Terorisme ini muncul dalam berbagai hal. Banyak penyebabnya. Ada yang eksternal, ada yang internal. Penyebab dari dalam umat Islam juga dari luar umat Islam. Itu tidak termungkiri. Tapi kita melihat di sisi mananya mereka salahnya. Dari sisi berbagai hal, saya mengumpulkan dalam sisi kesesatan mereka itu, kesalahan mereka itu dalam makalah saya itu bisa diambil juga zikro.com, sisi-sisi penyimpangan eh, terorisme itu 16 atau sekitar gitulah, ya terhadap syariat Islam, yaitu pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam. Pertama adalah mereka yaitu memahami jihad itu tidak sesuai dengan syari yang diinginkan oleh Rasulullah Jumat. Yang namanya jihad itu bisa baru berlaku di bawah pemerintah resmi. Itu syarat mutlak. Semua hukum Islam menyuruh membunuh, menyuruh menghukum itu hanya bisa melaksanakannya pemerintah resmi. Ayat jihad, ayat menegakkan hudud, hukum terhadap pencuri, pezina semuanya itu yang dimukhatab, yang perlu melaksanakannya pemerintah. Karena mereka keliru memahami konsep jihad, timbul tindakan-tindakan yang membuat buruk nama Islam ini. Kita tidak menentang mereka dalam menyuarakan Islam, tapi cara yang mereka gunakan, yaitu umpamanya mengkafirkan, meledakkan dan seterusnya. Ini jelas salah. Karena uh, pandangan politik al-sunnah dalam uh, terhadap penguasa yang saya bahas, yang bagi yang ingin juga bisa ngambil di zikro.com nanti, itu saya jelaskan. Sampai Rasulullah menyatakan dalam hadis kita bacakan tadi, pemimpin yang begitu zalimnya, tadi kan disebutkan hadis Huzaifah, tidak menjalankan petunjuk Rasulullah SAW. Berarti tidak menegakkan syariat. Dan mereka bahkan mengambil harta rakyatnya dan tidak menegakkan amanah kepada rakyatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita tidak perangi mereka? Rasulullah SAW justru malah melarang. Apa rahasianya? Karena akibat melawan penguasa itu lebih buruk dari kondisi yang ada. Nah, sekarang tindakan-tindakan teroris itu justru bukan sebaliknya, bukan malah mengangkat nama Islam, tapi Islam menjadi obok-obokan orang lain, olok-olokan dan justru menerima musibah yang berat sekali. Kita tidak pungkiri berjihad boleh asal di bawah kaidah-kaidah syariah. Apalagi dengan membunuh diri sendiri. Itu jelas bertentangan ajaran Islam. Antum bawa bom itu jelas mati. Ya. Dan ini disebutkan ketika seorang sahabat berjihad di masa perang Uhud, dia melawan pemusuh, ya, dan tidak ada musuh yang dihadap kecuali ditebas oleh pedangnya, kemudian banyak luka-luka di badannya, kemudian dia tidak sabar untuk apa namanya menahan sakitnya, maka dia membunuh dirinya sendiri. Rasul mengatakan dia benar, dia itu masuk neraka. Jadi memang kita bukan celah terorisme dari segi semangatnya mereka. Maka saya tawarkan kepada mereka, kita tawarkan sekarang ini. Kita sekarang ini imam perbaiki ini adalah dengan cara-cara yang memang dituntut oleh agama kita. Bukan memungkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Pamannya sekarang, mari kita lakukan penelitian. Apa sih efek-efek negatif yang telah timbul oleh peraturan ini? Kita adukan penelitian. Kita ajukan pemerintah, ini penelitian kami di masyarakat, di lembaga-lembaga masyarakat, peraturan yang undang-undang sekian ini telah membawa efek buruk di tengah masyarakat. Kita cara lakukan cara-cara ilegal. Cara-cara yang yang legal gitu ya, bukan ilegal, yang legal. Dengan cara akademik. Sekarang masanya pemaparan masalah tidak bisa dikering lagi. Harus dengan data yang lengkap diajukan. Pemain kita mengkritik sekarang sistem ekonomi ya saya paling tidak senang kalau hanya pintarnya mahasiswa fakultas ekonomi itu demonstrasi. Kalau Anda sebagai mahasiswa fakultas ekonomi, tolong buktikan bagaimana solusi ekonomi kita ini. Buat konsep yang jelas. Para pakar ekonomi bukannya ngeritik, tapi buat konsep yang jelas. Ini yang baik. Ajukan ke pengurangan masa. Ini cara mengungkap. Jadi mengingkari kemungkaran itu bukan hanya melarang, tapi juga mempunyai solusi. Kita katakan sistem demokrasi pemilihan langsung sekarang ini adalah merugikan bangsa. Banyaknya nyawa yang melayang, keamanan terganggu, sesuanya. Buat data yang lengkap. Berapa kerugian negara, berapa biaya yang begitu mahal dibayar hanya untuk memilih pemimpin selama lima tahun. Kemukakan dengan data yang lengkap. Kita bagikan kepada lembaga-lembaga yang ada. Tolong rubah sistem politik seperti ini. Ini merugikan rakyat, bukan menguntungkan rakyat. Maka kita kemukakan dengan data-data yang lengkap. Bukan hanya sekadar kohar-kohar. Dan ini yang kayak saya kita inginkan bersama. Mari kita rubah kemungkaran dengan cara-cara yang juga akademis. Bukan hanya kita bisa protes-protes di lapangan. Kalau untuk protes di lapangan, jangankan Anda mahasiswa, ibu-ibu saja bisa bawa periuk, bawa apa, demonstrasi, tapi kalau goreng gosong terus. Itu nggak benar. Mahasiswa hanya mampu demon, ketika ujian nilainya apa? Dua IP-nya. Apa Anda demon? Apa artinya Anda demon? Anda pada profesi Anda juga tidak benar. Kita kalau juga menunjukkan kita mahasiswa yang rajin, semacam buat konsep, mari kita bicarakan negara kita ini dengan duduk, dengan damai. Jangan diganggu keamanan-keamanan. Karena merugikan semua kita. Merugikan kita semua. Ini yang kita inginkan. Jadi mahasiswa hendaknya berpikir lebih dewasa. Temui Menteri Ekonomi, kita adakan diskusi. Gimana sih ekonomi kita, Pak? Kita mahasiswa berpandang seperti ini, Pak. Setelah antum nanti hadir di situ, bahkan diterangkan gini-gini loh. Gini-gini ini, masalah gini ini. Oh, begitu. Jadi masalah bukan segampang eh, dampak di mata kita. Di sana banyak persoalan-persoalan yang tidak kita ketahui. Karena saya sudah pengalaman. Saya langsung ya kepada pejabat mengkritik semua, dia paparkan ini masalahnya. Oh begitu, baru antum paham. Masalahnya bukan di situ, bukannya di sini. Jadi kita harus paham semua sekarang. Negara kita ini sudah terkait dengan banyak aturan internasional. Dan ini harus punya jalur-jalur yang begitu banyak. Maka marilah kita, para pakar, para mahasiswa, memperbaiki dengan sistem yang ada ini dengan cara yang lebih elegan. Cara yang lebih cantik, bukan yang kekerasan. Cara yang lebih sopan, bukan dengan senjata yang memakan korban dan seterusnya. Karena membunuh seorang muslim dosanya bukan gampang. Dosanya besar sekali. Bahkan digambarkan oleh Allah SWT bagaikan membunuh semua manusia. Itu dosa yang berat sekali membunuh jiwa. Lalu apa alasan Anda membunuh orang? Ini berat dosanya bukan gampang. Ya, satu nyawa. Kalau seandainya yang kita korban kita adalah sepuluh nyawa, dua puluh nyawa, ratusan nyawa. Kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan tempat yang diizinkan Allah berperang dengan betul-betul ada syar'inya, ada dalil syar'inya, ada suasana syar'inya, syarat-syarat syar'inya terpenuhi. Itu beda halnya. Tapi gerilya-gerilya perbuatan seperti ini bukan akan menguntungkan Islam, justru sangat merugikan Islam. Antum lihat sebelum ada gerakan teroris ini, kita katakan ya teroris ini tidak murni datang daripada Islam, tapi kadang-kadang ada dimanfaatkan, memang ada sebetulnya yang menggerakkan gitu ya. Kadang-kadang ada yang sengaja menghidupkan gitu, memelihara gitu. Ya. Nah, kita lihat sebelum ada tindakan teroris, itu berdakwah ke Eropa itu bebas sekali. Ke negara kita juga para masyai-masyai sering mengadakan doro-doro. Tapi semenjak ada teroris, semuanya dikekang. Sulit. Sulit. Saudara-saudara kita di Eropa mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Lalu apa untungnya sekarang? Apa yang antum harapkan tidak menimbulkan buah, justru menambah permasalahan yang jauh lebih parah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, jangan mengingkari kemungkar yang menyebabkan kemungkaran lebih besar. Lebih baik kita sabar kemungkaran yang ada, kita berusaha memperbaiki daripada kita merobohkan, daripada kita menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dalam makalah saya, sikap modern terhadap hukum syariat, bisa antum gambarkan di situ. Bisa antum baca di sana. Saya gambarkan sebuah ilusi. Bagaimana? Seandainya sekarang kita ini negara kita tidak menerapkan syariat Islam, saya akan tantang mereka. Negara kita bukan tidak merasakan. Negara kita mendapatkan syariat Islam. Benar. Tapi belum semua. Iya. Sholat ada syariat enggak? Masjid dibangun, haji ada, zakat ada, bantuan anak yatim ada. Ini syariat enggak? Syariat ada enggak syariat Islam di Indonesia ini? Tegak enggak? Sholat ada, tegak berarti syariat Islam. Tapi belum sempur, sempurna. Nah saya katakan begini, ibarat kita punya rumah, rumah kita bocor. Apakah rumah ini kita hancurkan? Lalu kita numpang rumah tetangga, baru bangun rumah baru. Ibarat kita hancurkan dulu bangsa kita ini, kita bangun negara baru. Tak begitu logisnya kita berpikir seperti itu. Apa ini berpikir seorang yang logis atau salah? Kita numpang rumah tetangga dulu bangun rumah baru, nggak mungkin dong. Lalu bocor lagi nanti gimana? Rubahkan lagi rumah ini. Akhirnya kapan kita punya rumah? Setiap ada yang rusak harus kita robohkan. Tapi kalau orang yang berpikir logis apa? Dia lihat rumah saya bocor ini, dinding juga sudah hampir roboh. Maka dia berpikir, oh mana yang lebih parah dulu ya? Oh ini yang lebih parah dulu kayak eh, dinding ini sudah bisa roboh kayak dinding dulu lah diperbaiki. Tetap aja tinggal di rumah tapi dinding diperbaiki. Itu memperbaiki hal-hal yang ku kurang. Itu yang logis. Bukan karena tinggal di rumah bocor lalu roboh kan rumah kita. Tidak berpikir logis kita. Tidak berpikir logis kita. Apa sekarang saya katakan? Seandainya sekarang ini pemerintah semua mengatakan jalankan syariat Islam. Padahal saya tantang begitu. Berapa kodi yang telah disiapkan oleh mereka? Punya kodi nggak mereka? Pakar Islam punya nggak mereka? Kodi yang nanti akan menerapkan. Saya katakan, mereka itu kalau diserahkan, jangankan satu bangsa, satu desa untuk menerapkan syariat Islam belum tentu bisa mereka. Satu desa. Karena bukan segampang membalik telapak tangan harus ada kodinya, ada peralatan pelengkapan yang banyak dibutuhkan untuk menekan syariat Islam itu. Di Aceh saja yang sudah diizinkan. Mari kita praktekkan di sana. Contohkan yang terbaik di sana. Baru daerah lain nanti akan terimbas. Kan melihat keamanan sana terjamin, narkoba tidak ada, pelacuran tidak ada, semacamnya. Mungkin. Ya kan? Tapi jangan dikira bahwa syariat Islam ditegakkan lalu manusia seperti malaikat tidak. Jangan di masa kita. Di masa Rasulullah ada nggak perzinahan? Pembunuhan ada nggak di masa Rasulullah? Ada. Ditegakkannya secara Islam bukanlah untuk tidak adanya maksiat, tapi hanya untuk sebagai minimalisir, mengurangi. Yang nama maksiat akan tetap ada. Kalau begitu, kalau seandainya orang mukmin tidak berbuat maksiat, tidak akan ada hukum-hukum itu dalam Islam. Karena orang Islam itu ada yang mencuri, ada hukum potong tangan. Karena orang Islam itu ada yang berzina, ada hukum rajam. Jadi orang muslim itu berbuat maksiat? Iya, ada. Makanya ada hukum dalam Islam. Tapi kalau Anda menginginkan di sebuah bangsa tidak ada maksiat sama sekali, itu Anda nggak bisa hidup di dalam ini. Masih Anda hidup dengan manusia <laughs> tidak akan ada. Paham kira-kira? Jadi tegak secara Islam adalah untuk pengampunan bagi pelaku dosa. Orang berzina kalau dirajam itu ampunan bagi dia. Di akhirat nggak diazab dia. Itu baiknya Islam itu. Ya, bukan berarti tidak akan ada syarat Saudi itu menerapkan syariat Islam, kok masih banyak maksiat? Ya bukan berarti syariat Islam tegakkan menumpas semua maksiat. Kalau begitu berarti nggak ada perlu ayat-ayat tentang rajam, tidak ada perlu ayat tentang hukum-hukum itu. Karena mau Islam itu ada orang lemah imannya. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama adalah e, terkait dengan tauhid atau akidah. Eh, panitia juga sudah membagikan buku tentang Syiah. Dan isu sia ini belakangan semakin uh, semakin luas. Pertanyaan saya, uh, apakah Syiah ini betul memiliki sahadat yang berbeda dengan ke, uh, dengan tauhid Islam? Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, uh, belakangan atau kita melihat di TV ya. Sekarang ini E, para wanita sedang mengikuti suatu hijab han, e, semacam ajang peng apa namanya ya penggalian bakat dari para muslimah muslimah. Apakah e, tren membawa agama sebagai untuk ke arah fashion atau tren-tren hiburan dan entertainment ini merupakan salah satu fenomena malapetaka akhir zaman? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan cukup bagus. <clears throat> Saya memberi materi masalah Syiah ini sudah berapa kota di Indonesia. Saya punya makalah tersendiri. Kalau saya membahas Syiah itu tidak di segi akidahnya saja. Kalau akidahnya luar biasa parahnya. Yang paling parah itu dia mengatakan Tuhan ya yang khalifah nabinya Abu Bakar bukan Tuhan kita. Antum itu ada di saya itu ada <laughs> ada di sini itu saya di Twitter itu dinukil oleh Twitter istrinya Jaluddin Rahmat dan itu ada dalam kitab mereka dalam kitab An-Nu'man Jazairi Tuhan yang khalifah nabinya Abu Bakar bukan Tuhan kita nabi yang khalifahnya Abu Bakar bukan nabi kita jadi kita beda Tuhan dan nabi dengan mereka itu kalau soal syahadat itu di komputer saya ada. Antum ambil saja nanti di YouTube syahadat Syiah tulis. Itu mereka menyebutkan 12 imamnya kalau bersyahadat itu. Mau lihat azan Syiah ada di YouTube, bagaimana azan mereka. Mau lihat sholat Syiah ada di YouTube. Tapi saya membahas Syiah bukan di situ. Saya membahas Syiah adalah di segi anarkisme dan terorisme mereka dari masa ke masa. Dan mereka ini ancaman serius bagi NKRI. Maka kalau saya membahas Syiah, karena orang banyak itu beda paham. Jadi kalau disebut umpamanya masalah akidah mereka ya, mereka bukan main akidah mereka tuh fatalnya gitu ya. Dan ini juga pernah saya bahas tentang perbandingan akidah al sunnah tentang sahabat Nabi, uh, akidah al-sunnah terhadap al bait dan juga akidah syiah. Saya lakukan perbandingan. Tapi kalau saya bahas syiah itu, saya bahas adalah kebahayaan mereka itu. Sudah sejak sejarah. Antum tahu tahun 1986 pernah Syiah membawa satu kloter jamaah haji membawa bahan peledak. Kalau antum mau ngambil di YouTube ada. Saya di komputer saya lengkap itu data-data saya turun ke semua, download semua itu tahun 1986. Satu kloter jamaah haji Iran bawa bahan peledak satu kloter berdaya tinggi. Itu apa tujuannya? Ke Makkah musim haji bawa bahan peledak. Itu satu kloter resmi dari negara mereka ingin menghancurkan itu Ka'bah. Berbagai peristiwa, Muaisim, siapa dalangnya di belakangnya? Syiah. Peledak juga kebakaran dan berapa korban jatuh, 400 korban jatuh pada tahun 1987. Itu juga syiah. Mereka demonstrasi syiah sedunia yang ikut haji saat itu. Mengepung Masjidil Haram, membakar dan seterusnya. Jatuh korban 400 lebih. Pada tanggal 6 Zulhijjah. Karena kalau 6 Zulhijjah kalau antum tahu, itu seluruh jamaah haji sudah di Mekah, nggak ada di Madinah. Jadi Mekah itu sumpah dan ramai dan luar biasa menurut saya sana. Kenapa? Tanggal 7 tanggal mereka sudah harus ke Arafah. Jadi nggak ada lagi di Madinah itu. Saat seramai-ramainya itu mereka mengadakan demonstrasi, terjadi kekacauan yang luar biasa. Ada di YouTube kalau antum mau. Syiah itu ancamnya jauh jauh terorisnya itu, anarkis dan pahamnya itu luar biasa. Bagi mereka orang yang tidak percaya dengan mereka itu kafir. Sahabat saya dikafirkan, eh, apalagi antum. Apalagi kita ini siapa kita? Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan. Lalu kita siapa ini kita? Abu Bakar para sahabat yang mulia dikafirkan. Kalau bicara masalah Syiah, luar biasa ikhwan. Ya. Kalau masalah ajar mereka itu ekstrim kirinya luar biasa. Saya juga pernah nulis itu Padang Karbala dalam Padang Syiah. Mereka mengatakan dalam kitab usul kafi itu yaitu bahwa Karbala lebih suci daripada Mekah. Bisa antum download juga di zikro.com. Di web anak pribadi. Pandangan mereka itu luar biasa. Tidak ketemu dengan Islam sama sekali. Kalau masalah dinnya yang dibaca. Tapi ah, saya, kalau bahas ya, saya tidak bicara masalah dinnya. Kalau dinnya itu udah luar biasa. Ya, mengatakan Al-Quran tidak asli dan seterusnya. Tapi saya bahas tentang kekejaman mereka dari masa ke masa terhadap Islam. Itu saya angkat topik itu dari masa ke masa dari sumber Syiah sendiri, siapa yang membunuh Hus, membunuh Hussein, siapa yang membunuh Ali, kemudian Uqail, seterusnya. Itu disebutkan dalam kita ketemu mereka. Sampai jatuhnya khilafah Abbasiyah, siapa menjatuhkan? Siapa bekerja sama dengan bangsa Mongol itu menjatuhkan khilafah Islamiyah? Abbasiyah itu orang Syiah. Saya rentet itu sejarah ya berdarah Syiah dari masa ke masa. Itu kalau saya nggak Syiah. Saya tidak membaca masalah akidah mereka karena kalau akidah itu sudah banyak orang paham-paham sedikit-sedikit gitu ya. Tapi ini sangat berbahaya. Bahkan Khomeini mengatakan bagi mereka orang Syiah boleh bertakiyah kecuali dalam masuk ke dalam pemerintahan. Boleh masuk ke dalam pemerintahan apabila mereka bisa berpotensi sebagaimana Nasiruddin Tusi. Nasiruddin Tusi itu apa kerjanya? Dialah Perdana menteri yang menjatuhkan kota Baghdad itu kerjasama dengan Bongol. Itu sebab awal kehancuran khilafah Abbasiyah. Jadi dia takia namanya. Berpura-pura cinta negara, cinta ini terus mereka berbuat semacam penyimpang apa namanya makar untuk bangsa ini. Kalau saya baca Syiah di situ. Kalau antum ingin tahu tentang azan Syiah, salat Syiah, ya boleh dilihat di YouTube aja bisa lebih banyak. Kalau dalam syahadat mereka itu jelas-jelas menambah dua imam belas, dua belas imam itu menyebutkan. Pertanyaan kedua tadi? Uh, kalau menurut saya wanita itu tidak dalam agama ya wanita itu lebih banyak tertutup bukan dipacang-pacang gitu. Jadi memang salah satu fenomena di akhir zaman ketika kita uh, ingin menyaingi orang eh, orang-orang di luar agama kita dengan program yang mirip gitu. Program yang mirip. Padahal belum tentu itu diboleh dalam agama kita belum dibolehkan. Tapi tidak masalah kalau untuk acara khusus untuk para wanita. Ajang perlombaan hafizah. Wanita yang paling bagaimana punya konsep membawa bahagia di dalam rumah tangga, kesehatan, apapun saja. Tapi acara itu sama wanita tidak masalah. Tidak bermasalah menampilkan wanita-wanita yang membolehkan kemampuannya yang hafiz Al-Quran, apa semacam mendapat nilai tertinggi dalam kampus, gimana dia teknik belajar, tidak masalah. Kecerdasan wanita cerdas, tetapi itu sama wanita tidak masalah. Tidak masalah. Yang masalah adalah jadi konsumsi publik yang jadi seakan-akan akhwat kita itu menjadi hiburan, menjadi menyanyi selebritis gitu. Menurut pandangan saya, sesuai ilmu yang saya miliki, untuk ditampilkan depan umum itu tidak layak. Tapi kalau sama wanita ada umumnya gerakan seperti itu, mencari wanita-wanita yang hebat segala macam, tidak masalah demi motivasi para wanita. Keterampilan banyak, bisa menjahit, bisa membaca, bisa ini ini gitu ya. Melihat wanita-wanita yang cerdas itu tidak masalah, boleh-boleh saja dalam rangka beri motivasi. Tapi komunitasnya khusus para wanita. Wallahu a'lam bishawab.